Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. In kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah bisa jadi yang kalian benci, yang kalian nggak suka. Di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. alladzi بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalal Segala puja untuk Allah Rabbul Alamin Yang karena kenikmatannya Semua kebaikan menjadi sempurna Yang karena anugerahnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana kita harus yakin dan sepantasnya seorang mukmin selalu yakin bahwa segala nikmat yang ada pada diri dia yang ada pada orang tua dia, yang ada pada keluarga dia, itu sejatinya murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak sah solat seorang tanpa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-mustafa wa nabiyika al-mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, Semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk makhluk terindah yang pernah kau ciptakan. Untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita yang mereka sangat tahu dengan Rasulullah SAW yang mereka menaiki bahtera yang dikemudikan oleh Rasulullah SAW Ada berapa istri Nabi jemaah? Hah? Ada berapa? Siapa yang mau jawab? Ana minta sembilan aja. Masa banyak-banyak. Oke, sembilan. Silahkan. Sebelas, iya. Ana sebutkan sembilan aja. Nggak usah sebelas lah. Jangan banyak-banyak. Sembilan aja. Tafadhal. Aisyah. Khadijah. Ummu Habibah. Ummu Salamah. Zainab Juwairia Sofia Udah berapa tuh? Udah oh, tujuh, ngapa? mana hadiahnya? Itu hadiahnya aku nggak dibawa ke sini. Ya, Jadi tunggu sebentar hadiahnya masih ada diskusi di belakang. Belum selesai. Eh punya pesantren, masya Allah, masya Allah. nggak enggak, hadiahnya dari anak. Kirim ke belakang sana. Masya Allah, barakallah fiikum. Anak udah janji ngasih hadiah, nggak ada hadiahnya. Tapi nggak apa-apa tuh. Nanti beliin hadiahnya sendiri, insya Allah. Tayyib barakallahu fikum. Jadi kalau nggak ada hadiahnya nggak ada pertanyaan nih jemaah. Kita Tayyib. <laughs> Kita ini perlu mengenal istri-istri Rasul SAW. Bapak-bapak bisa maju ke depan sedikit tuh. Itu ibu-ibu kok pada berdiri di belakang. Ibu-ibu bisa maju sedikit ya dikasih teman temannya yang di belakangnya biar bisa Jangan pelit untuk berbagi tempat. Jadi ibu-ibu yang nggak ada tempat tempat di bawah bisa naik ke atas mungkin. Kemudian untuk anak-anak, anak-anak biasanya rame kalau kajian. Tapi itu biasa karena mereka anak-anak. Yang nggak biasa kalau ibunya yang rame. Jadi kalau anak-anaknya yang rame ya wajar lah. Baik. Kita perlu mengenal istri-istri Rasulullah SAW dan semoga salawat bersambung untuk putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Al Qasim, untuk Abdullah, untuk Ibrahim, untuk Ruqayyah, untuk Ummu Kalthum, untuk Zainab dan untuk Fatimah, ibunda Hasan dan Husain radhiyallahu taala an abna wa banati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga itu salawat bersambung untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Omar bin Khattab dan untuk Uthman, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum Amma ba'd. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ya dari pihak Semen Padang sendiri khususnya pengurus Masjid Jabal Rohmah yang saya kemarin bingung ketika Ustaz besok kajiannya di Jabal Rohmah saya tahunya Jabal Rohmah itu adanya di Padang Arafah eh ternyata ada di semen semen Padang sini ya Masya Allah ada masjid namanya Jabal Rahmah yang artinya bukit bukit apa? bukit cinta bukit kasih sayang Wallahu'alam alam tapi semoga yang keluar dari masjid ini nanti dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tema kajian kita hari ini? Andai gelombang menerpa bahteramu. Mana ada bahtera yang tidak diterpa gelombang? Semua lah semua kapal, semua bahtera itu kalau masuk laut mesti diterpa oleh oleh gelombang. Kecuali bahtera atau kapal yang belum masuk ke laut. Yang masih dibikin tuh. Tapi nggak tahu lah mereka bikin temanya memang seperti itu. Tapi kita aminkan aja. Bismillah. Baik, yang kedua atau yang ketiga. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Bukan Ramadan kan? Nah, tanggal 9 Syawal. Ingat kita nih. Umat Islam punya kalender sendiri. Umat Islam punya identitas sendiri. Karena kita tahu kalender ini semua umat memiliki kalender. Kalau kita berangkat ke Cina, Cina punya kalender. Mereka punya hari-hari tahun baru mereka apa namanya? Masa nggak ada yang tahu? Cap gome. Ah. Ada tuh yang kemarin mereka sudah tahunnya berapa beda. Kemudian kalau kita ke India, India punya tahun baru sendiri. Kalau kita ke Amerika, ke Eropa, mereka akan pakai Masehi karena memang itu adalah penanggal mereka. Kita ini yang orang Islam, penanggalannya apa? Hijriah. Siapa yang jamnya tanggal 9? Insya Kayaknya jamnya tanggal berapa? 25. Soalnya mau gajian Ustaz. Kita ini soalnya kalau lihat Hijriah nggak tahu kapan gajiannya Ustaz. Nah, sahih. Karena Allahu Akbar ya. Kita ini sudah terlalu duniawi. kadang kadang kita berkata, ya Ustaz, kita kan sudah mengikuti mengikuti umpamanya Masehi. Nggak masalah. Itu Masehi buat orang-orang Masehi. Masehi itu artinya orang-orang Kristus, orang-orang Kristen ya silahkan mereka masih tapi kita umat Islam tetap harus mempertahankan kalender kita kita adalah umat Islam yang memiliki kalender bernama As-Sanatul Hijriyah semua ibadah kita berkaitan dengan Hijriyah semuanya mulai puasa Syawal kapan puasa Syawal ya mulai tanggal 2 Syawal kapan puasa ayamul Bid Tanggal 13, 14, 15 Pakai Hijriah apa Masehi? Pakai Hijriah Haji Tahun ini haji kita bulan apa? Bulan Dhul Hijjah Nggak nanti, Bapak mau berangkat haji bulan apa? Ya, kira-kira bulan Oktober Oh, kok baru tak dengar kita Haji bulan Oktober Haji itu bulan Dhul Hijjah Allah Jalla Jalla berfirman Al-hajju ashurun ma'luma. Haji itu di bulan-bulan yang udah diketahui. Nggak ada dalam tanggalan haji itu bulan Oktober, nggak ada. Haji itu, bulan-bulan haji itu bulan apa? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Dan umat Islam ini adalah umat yang jujur. Dia menamakan bulan. Bulan apa? bulan Syawal. Hitungannya pakai apa? Pakai matahari apa pakai bulan? Pakai bulan. Kita nggak bohong. Nih bulan. Hitungannya dari terbitnya hilal dan munculnya hilal bulan berikutnya. Tapi kalau ada orang mengatakan bulan Desember, hitungannya pakai bulan. Pakai matahari. Seharusnya tidak disebut bulan, tapi matahari Desember, matahari Januari lo. Ya iyalah mereka hitungannya pakai pakai matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Syawal 1436 Hijriah. Kita berkumpul di Masjid Jabalur Rahmah untuk mengkaji bagaimana membina rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji bagaimana seorang lelaki menjadi suami yang baik dan bagaimana seorang wanita menjadi istri dan ibu rumah tangga dan anak-anak kita yang teladan. Hari ini insya Allah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Untuk mengkaji tentang firmannya. Untuk mempelajari tentang sabda-sabda utusannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh dan diterima amal solehnya dan karena suasananya masih syawal katanya tadi perwakilan dari dari Semen Padang maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum semoga Allah menerima semua amalan kita dan amalan antum semua insyaallah ada hadiahnya. Oh, udah selesai, udah habis. Tapi waktunya tapi nanti insya Allah. Baik. Kita semua bekerja. Semua berusaha untuk mencari harta. Semuanya ingin. Jadi orang berada. Memiliki kemewahan di rumahnya. Tapi terkadang kita ini salah mencari. Salah mencari harta. Di antara sebagian harta yang diperlombakan oleh manusia untuk meraihnya. Apalagi sekarang di musim batu akik. Orang itu berlomba-lomba cari batu akik. Mereka berusaha untuk mengenakan di tangannya batu yang mulia. Sebenarnya apa sih harta yang paling mulia? Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mengumpulkan harta mereka kemudian mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira kepada mereka. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Subhanallah. Ketika turun ayat ini para sahabat takut untuk menyimpan harta. Mereka takut untuk mengumpulkan harta yang pada akhirnya harta itu akan berubah menjadi azab buat dia. Maka mereka bertanya, Ya Rasulullah, andai kata kita tahu harta yang paling mulia, fanattakhidah, kita akan cari. Selain emas perak itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga harta yang paling mulia. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, Masya Allah. Lisan yang selalu berzikir, hati yang bersyukur, Nah, istri yang beriman yang mengajak suaminya dalam keimanan. Antum sudah nikah? Hari Jumat mau nikah, masya Allah kasih adil. Masya Allah, Jumat ini mau nikah. Masya Allah, mabruk, mabruk, barakallahu lak wa barak alaik wa jama bainakum fi khair. Antum yang ketiga udah cari Yang ketiga udah dicari. Alhamdulillah. Itu tiga kata Rasulullah SAW. Kalau kita mau cari, mau capek, mau lelah, bekerja dari pagi sampai sore, mau cari harta yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdaluhu lisanun dzakir." Yang paling afdal adalah lisan yang pandai berzikir. Lisan yang senantiasa ber senantiasa basah dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Zikir terus lisan itu Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim La ilaha illallah La ilaha illallah Lisan ini tidak berhenti berzikir menyebut nama Allah Naik kendaraannya berzikir turun dari kendaraannya berzikir, masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir, masuk toilet berzikir, keluar toilet berzikir, tidur berzikir, bangun berzikir, makan berzikir, selesai makan berzikir. Subhanallah. Ini lisan pemberian Allah Jalla jalal Apabila kita gunakan untuk berzikir selalu akan jadi harta yang paling mulia. Kenapa? Tidak ada amalan di raga kita yang bisa beramal lebih banyak daripada lisan kita. Kalau untuk sholat gerak, berapa kita bisa sholat dalam sehari? Berapa rokaat kita bisa sholat? Nggak banyak, nggak seperti ibadah lisan. Lisan tadi, itu harta yang paling mulia. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Kebanyakan penghuni dunia ini tidak pandai bersyukur. Dari mana Ustaz bisa ngomong itu? Dari Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Padahal itu harta yang mulia. Allah kasih jantung nih. Kolbun itu bahasa Indonesia-nya apa? Hati apa jantung? Jantung. Ya. Kolbun itu bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Serangan jantung itu apa bahasa Inggris? Heart attack ya. Serangan jantung. Kalau sakit hati bahasa Inggrisnya apa? Loro hati. Hatinya sakit. Tapi heart itu jantung. Orang terkena serangan jantung dan itu yang dimaksud kolbun syad. Jadi yang dimaksud dengan kolbun bahasa Indonesia itu jantung, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia hati. Orang kalau ngomong sakit hati dipegang dadanya. Padahal kalau hati yang dibikin rendang itu di mana tempatnya? Di sini. Bukan, di perut sini kan. Baik, kolbun syakir. Kita bicara tentang hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak kebahagiaan itu di hati. Qalbun syakir. Orang yang bersyukur kepada Allah, mau dapat sedikit, mau dapat banyak, ibu-ibu khususnya nih, suaminya pulang bawa berapapun, alhamdulillah bang, yang abang bawa aku masak, yang abang nggak bawa ya kita puasa hari itu, masya Allah. Bersyukur sama Allah SWT. Dan yang ketiga nih, yang sering kita lupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani istri yang beriman nih yang membantu suaminya untuk beriman dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah membantu suaminya untuk urusan akhirat jadi kalau mau cari istri jangan yang kita bayangan nih bisa bantuin bangun rumah nih bisa bantuin beli mobil terkadang kita cari istri yang kaya boleh nggak boleh Mau cari istri anaknya pejabat, boleh enggak? Boleh, tafadhol. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Karena yang dimaksud harta paling mulia kata Rasul SAW bukan istri yang kaya, bukan istri yang cantik, bukan istri yang indah tubuhnya, tapi istri yang beriman. Jamaah menikah dengan wanita itu bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, ada seorang lelaki yang menikahi wanita karena kecantikannya. Bapak-bapak, kenapa kau menikah dengan fulana? Masya Allah Ustaz. Dia adalah gadis paling cantik di kampung saya Ustaz. Tanyain, sekarang gimana Pak? Oh, kalau sekarang sudah tua Ustaz, sudah jelek Ustaz. Subhanallah. Memang kalau bicara kecantikan, wanita itu akan tambah cantik apa tambah jelek? Baru menikah, Masya Allah. Istrinya dengan tinggi 170 Beratnya 48 Insya Allah Dapat 2 tahun Beratnya 84 Ya wajar lah dia hamil anak kita Kemudian kadangkala -kadang perempuan ini kalau udah Kalau udah laku Udah nggak jaga lagi sama tubuhnya Ya Ustaz saya kan sudah punya suami Suaminya sama nggak merawat ke tubuhnya, eh, saya sudah punya istri ada apa jaga-jagain lagi. Lupa bahwa tuh istri punya hak, tuh suami punya kewajiban. Maka ingat, kalau ingin cari harta yang paling mulia di muka bumi ini, Rasul SAW mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan isinya, kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan itu adalah istri yang soleha. Subhanallah, antum bisa bayangkan kalau dapat istri yang soleha. Pulang, buka pintu, ternyata istri yang bukain pintu. Masya Allah bang, udah balik bang, Masya Allah. Masuk, ditanyain sama istrinya, bang mau yang dingin apa yang anget? Masya Allah. Siapa yang kalau masuk rumah dibukain pintu sama istrinya, ditanyain mau yang dingin, mau yang hangat. Anak kasih hadiah. Insya Allah. Mana? Masya Allah. Berapa lama nikah? Baru satu tahun. Ya, tuh baru satu tahun. apa kasih. Baru setahun ya. Yang sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Masya Allah. Masih ditanyain mau yang dingin, mau yang hangat. Kasih hadiah lagi pasti ke belakang sana. Masya Allah. Cuma dua aja jemaah. Yang lainnya insya Allah enggak lah. Insya Allah banyak lah. Baru berapa tahun nikah? Empat bulan ya. Empat bulan belum lah. Nah, masih. Masih bulan madu insya Allah. Kan? Baik. Istri yang soleha membuat semua kegundahan dunia ini jadi hilang. Masuk rumah capek. Ngelihat istrinya nih. Ya Allah kata dia. Kayaknya dia ada di surga. Ya Allah, aku ngelihat engkau itu kok nggak kerasa kecapean di tempat kerja. Tapi kalau istrinya cantik, masya Allah. Tapi durhaka sama suaminya. Suaminya datang. Assalamualaikum. Istrinya cantik nih, sambil goreng ikan dia kan. Eh, udah datang bang. Ah. Kayak mau digoreng tuh suaminya tuh. diri, Nggak ada sambutan yang hangat, ya ditinggal ibu-ibu tuh. Kalau suaminya datang, matiin kompornya. Masya Allah bersihin tangannya. Kalau memang bau bawang, ganti bajunya. Semprot sedikit. Minyak wangi. Jangan minyak jengkol. Temuin suaminya. Masya Allah bang. Sini bang, anak pijet. Masya Allah. Demi Allah jamaah. Dia adalah pendamping hidup kita. Dialah teman tidur kita. Dialah teman makan kita. Dialah yang melahirkan anak-anak kita. Dialah ibu dari anak-anak kita yang akan membesarkan anak-anak kita. Kalau kita dapat istri yang gak soleha, jadi apa tuh generasi masa depan? Kita kerja di luar. Ya Ustaz, jangan cuma suami yang kerja. Istri pun kerja di luar. Kalau kita bicara gender, persamaan antara lelaki dengan perempuan. Pertanyaan, siapa yang akan ngurus anak-anak? Laki apa perempuan? Tetap perempuan, kita akan cari pembantu-pembantu laki. Kita akan cari babysitter laki, gini. Karena kita nih, momen istri yang ngomong, bang, kita sama laki sama perempuan. babysitternya sehari laki, sehari perempuan. Apa akan seperti itu? Nggak mungkin. Karena ada kekhususan buat para wanita. Dan Allah memuliakan para wanita jauh di atas kemuliaan yang ditawarkan oleh musuh-musuh agama Allah ini. Baik, kita lanjutkan. Asyil muslimin rahimakumullah. Orang yang menikah disempurnakan separuh agamanya. Nah, makanya tidak ada alasan seorang lelaki berzina apabila Allah sudah menyempurnakan separuh agama. Manusia ini punya dua syahwat. Syahwat perut dan yang di bawah perut. Kalau sudah menikah yang di bawah perut sudah dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia bertakwa kepada Allah yang di atasnya. Dia bekerja, dia cari makan. Alhamdulillah Allah sudah sediakan bagi dia bidadari yang bisa memuaskan nafsu dia. Maka kalau ada seorang lelaki berzina setelah menikah, apa hukumnya? Dirajat Seluruh ruas tubuhnya yang merasakan nikmat zina itu harus diazab. Seluruh luasnya. Dilemparin batu, Kenapa kau tidak dipotong kemaluannya? Seperti orang kalau mati, kalau orang membunuh, dipenggal kepalanya. Karena dulu kita punya mahasiswa, bukan kita punya teman mahasiswa dari Afrika, tanya sama Syekh di Madinah. Syekh tanya, Lima zani la yuqta' dzakaruhu? Alaysa alladhi yajni dzakaruhu?" Kenapa seorang yang berzina itu tidak dipotong kemaluannya? Bukankah yang berbuat dosa itu kemaluannya? Kata Syekh, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemaluan hanya alat tapi yang merasakan kenikmatan itu seluruh tubuhnya. Dia merasakan kenikmatan yang haram, maka harus merasakan azab Allah seluruh ruas tubuh. Nauzubillahi minazina. Maka ingat lelaki-lelaki yang diberi disempurnakan separuh agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyattaqillah fi syatrih tsani." Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh agama yang tersisa Yaitu masalah sahwat perutnya Kita menikah untuk apa sih? Kenapa kita menikah? Nah, antum Antum mau nikah ha? Kenapa antum mau nikah? Nggak enakan jadi bujangan Kenapa? Litas kuno ilaiha Apa antum litas kuno ilaiha? Oh biar tenang sama perempuan itu antum. Jadi sama orang tua nggak tenang antum. Hah? Taib jamaah itu yang disebutkan tadi. Seorang menikah itu untuk mendapatkan sakinah. Untuk mendapatkan sakinah. Walaupun nama istrinya bukan sakinah nggak apa-apa. Tapi dia dapat mendapatkan sakinah yang artinya ketenangan, kebahagiaan. Allah Jalla Jalla berfirman, "Wa min ayatihi" Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah di surat Ar-Rum ini ayat 21 sebelumnya Allah menceritakan tentang kebesaran langit. Kebesaran ciptaan Allah lautan, kebesaran ciptaan bumi dan semuanya. Lalu Allah menjelaskan di antara tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah jalla jalaluh an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan bagi kalian pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Untuk apa? litaskunu ilaiha agar kalian merasakan tenang, tentram kepada wanita itu. Condong kepada wanita itu sakinah. Yang menurunkan sakinah itu Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nah. Dan Allah menjadikan pernikahan salah satu sebab sakinah. Salah satu sebab ketenangan dan kedamaian seseorang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sini Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Berarti orang menikah itu tidak harus cinta dahulu, nggak harus. Karena yang membuat cinta dan kasih sayang siapa? Allah. Ada orang yang pacaran 6 tahun, 6 tahun pacaran. 4 bulan nikah cerai. Kok bisa? Kok 6 tahun cinta sayang, cinta sayang 4 bulan cerai? Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah. Mereka berpikir katanya, saat kalau kita nggak ada PDKT, nggak pendekatan, nggak tahu dengan sifat-sifat dia, nanti kita nggak cinta. Yang penting syarat-syaratnya wanita itu soleha, penurut, pecinta, nikahi. Kalau sifat-sifat yang lain nanti kita akan tahu bagaimana wanita itu sebenarnya. Jadi pada hakikatnya yang menjadikan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nih nikah nih nggak kenal sebelumnya. Dia cuma ngomong sama bapaknya, Pak, saya mau kawin. Oke, bapak carikan. Atau kau sudah Fulan coba bapak minta. Dia nggak tahu, Cuma dia dengar dari sahib-sahibnya, anaknya Fulan itu kok baik ya. Kok anaknya penurut, berangkat orang tua menikah. Kemudian, kan ini belum ada cinta. Cuma dia sudah punya punya standar. Istri yang dia cari itu modelnya seperti ini, seperti itu. Maka bismillah Nanti malam pertama, malam pertama akan menjadi malam yang paling indah jadi mereka. Saya ingatkan kembali, di barat itu mereka punya falsafah yang dikatakan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Kok disebut malam pernikahan, malam penguburan cinta? Karena buat mereka Malam pernikahan adalah malam pelegaan cinta Sebelum nikah mereka itu sudah berzina, sudah jalan bareng, sudah tidur bareng, sudah keliling bareng. Udah semuanya udah dilakukan. Ketika menikah apa tujuannya? Hanya untuk mendapatkan buku hijau. Hanya untuk meresmikan. Ya udahlah. Padahal semuanya yang haram sudah dia lakukan. Jadi nggak ada istilah nikah itu untuk menghalalkan yang haram tidak. Karena pada hakikatnya mereka sudah hubungan di atas yang haram dan di bawah yang haram. Nauzubillah min dzalik. Maka mereka mengatakan malam pernikahan, malam penguburan cinta. Sebagian orang barat itu sudah punya anak tiga, empat belum kawin. Iya. Yang disebut kumpul kerbau. Iya. Enggak kawin, enggak, enggak lah, enggak usah kawin lah kata dia. Oh, yang penting anak-anak sudah ada bapak, ada ibu. Nauzubillah min dzalik. Itu falsafah barat tapi beda dengan Islam. Di dalam Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yura lil mutahabaini mithlan nikah. Tidak pernah dilihat atau belum dilihat orang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang telah menikah. Jadi pernikahan itu adalah awal penyemian cinta. Benih-benih cinta itu bersemi kapan? Pada waktu malam pernikahan. Tuh lelaki perempuan yang belum pernah berjumpa ketika duduk bersama ya, salaman ya Allah. Dia belum pernah mencintus tangan perempuan itu nggak pernah. Baru pertama kali ketika dia mengatakan qabil tu nikaha, baru dia sentuh tangan tu wanita. Maka dia benar-benar menyentuh wanita itu di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sekarang berpikir. Sebagian orang sudah menikah, setahun, dua tahun, ada yang sepuluh tahun, dua puluh tahun. kadang Kadangkala kebahagiaan tak kunjung tiba. Terkadang wanita-wanita berharap suaminya jadi pemimpin di rumahnya, ternyata suaminya memang jadi pemimpin tapi pemimpin yang boleh Sebagian ingin rumahnya menjadi istana, ternyata rumahnya menjadi neraka. Sebagian wanita kalau suaminya datang gundah. Nggak kepingin suaminya pulang rumah. Karena suaminya selalu membawa masalah. Sebagian suami nggak ingin pulang rumah. Karena setiap ketemu sama istrinya yang ada berantem sama istri. Ribut terus. Terus bagaimana sekarang solusinya? Kalau itu sudah terjadi, maka kita harus memperbaiki diri. Kalau memang bahtera kita itu diterpa oleh gelombang yang tinggi atau badai yang hendak mengkaramkan bahtera yang kita tunggangi, kita harus sadar ada apa sebenarnya. Padahal tujuan pernikahan adalah ridha Allah dan ketenangan serta kebahagiaan. Kenapa saya menikah tidak bahagia? Ada apa dengan saya? Kadangkala masalahnya di lelaki. Nah, kita akan bicara untuk bapak-bapak. Nanti ibu-ibu kita akan kasih tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesulitan buat kalian yang menelantarkan dua orang yang lemah. Haknya dua orang yang lemah yang nggak punya kekuatan apa-apa, yang kalian zalimi. Siapa mereka? Al-yatimu wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya dengan para wanita. Bahkan beliau menyebut wanita ini seperti gelas-gelas. Beliau mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian berlemah lembutlah dengan gelas-gelas tuh. Perempuan tuh kayak gelas kalau jatuh pecah nggak bisa direkatkan kembali. Maka bagi para lelaki ingatlah bahwa antum semua adalah nahkoda. Antum yang memimpin di kapal tersebut. Antum yang mengemudikan itu bahtera mau dibawa kemana antum yang tanggung jawab. Dan jangan diharapkan seorang suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Jangan mengharapkan seorang bapak langsung masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada lelaki. Naam. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Masya Allah. Biasanya kalau ada keributan antara suami istri, istrinya nggak nurut, suami langsung baca ayat ini. Eh, dek. Qala Allah Ta'ala Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masyaallah. Dia ingin punya dalil nih. Paling enak kalau punya dalil. Nggak nurut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ambil ayat. Masyaallah. Ya bang nurutin. Enggak, enggak seperti itu. Apa sih artinya qawwamuna 'alan nisa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hak memimpin kepada kaum lelaki karena apa? Karena dua. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 34 ini. Yang pertama bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah memberikan anugerah kepada lelaki yang memang sudah itu sunnatullah. Allah kasih kemuliaan kepada lelaki, dia memiliki hak cerai. Ada di tangan lelaki. Tidak di tangan wanita. Karena apa? Karena lelaki biasanya berpikirnya lebih panjang daripada wanita. Kalau ibu-ibu, maaf nih ibu-ibu, ibu-ibu ini saya tahu dengan ibunda saya, saya tahu dengan istri saya, saya tahu dengan kakak dan adik perempuan saya. Ya, mereka kadang -kadang memang lebih keperasaannya, Ada ribut sedikit sama suaminya, udah bang, kembalikan saya ke rumah orang tua saya. Suaminya ngomong sedikit, abang ini dek kepingin ya poligami, masya Allah. Langsung tasnya diturunin, Shh, Udahlah, anak mau pulang aja bang. Jadi ada masalah sedikit mau pulang, mau pulang. Kalau hak cerai diberikan kepada wanita, masya Allah, bang, aku ceraikan engkau. Jadi suaminya ada masalah sedikit, aku ceraikan. Makanya nggak dikasih hak cerai, tapi wanita bisa gugat cerai kalau suaminya bermasalah. Nah, tapi tidak dikasih hak dia menceraikan langsung nggak? Karena memang wanita lebih perasa. Nanti kita akan berasa melihat bagaimana sifat wanita itu. Yang kedua, wabima anfakumin min amwalihim. Lelaki jadi pemimpin karena dia punya kewajiban ngasih nafkah. Jadi kewajiban memberikan nafkah kepada wanita itu 100% kewajiban siapa? Suami. Ibu-ibu jadi ratu. Jangan mau dibohongin sama orang-orang kafir. Wah, Islam itu membolehi wanita. Saya ingat dengan seorang syekh dia cerita di salah satu ceramahnya, dia berangkat ke apa air terjun yang besar tuh namanya Niagara. Iya. Dia berangkat ke sana kepingin lihat nih keajaiban Allah nih kayak apa nih. Dia lagi ngisi ceramah dia berangkat ke sana. Dia melihat kebesaran Allah di sana. Ternyata di sana kan ramai turis-turis memang. Dia lagi ngelihat dengan pakaian gamisnya, pakai surban dari Saudi sana ada wanita-wanita dengan pakaian yang ya yang serba terbuka kata Syekh lagi duduk-duduk ana dipanggil kata Syekh you come here kata wah kata Syekh Syekh cerita dia ah. iya iya kata dia panggil nih Syekh kata dia dengan bahasa Inggris kata Syekh ana bahasa Inggrisnya kacau banget kata dia akhirnya dia tanya ente dari Arab ya karena mereka berpikiran Islam itu Arab Arab itu Islam nah Al-Qur'an adalah berbahasa Arab tapi Islam datang mengislamkan Arab, bukan Arab datang mengarabkan Islam, bukan. Beda tuh. Jadi Islam datang, Arab itu kafir waktu itu. Jahiliyah, Islam datang membuat mereka Islam. Jadi jangan berpikiran ini adatnya orang Arab Islam enggak. Kalau itu Islam Islam, adatnya orang Arab ada. Dulu jahiliyah. Tuh adatnya orang Arab bunuh anak-anak bayi perempuan tuh adatnya orang Arab tuh. Islam datang, ada. Kerudung. Kadang-kadang mereka itu kerudung tuh adat Arab bohong. Orang Arab dulu kalau pakai baju tuh dadanya kelihatan. Sebelum ada kewajiban jilbab, itu orang Arab kita katakan ya pakainya terbuka, rambutnya tersingkap ya, buah dadanya separuh kelihatan. Itu orang-orang Arab jahiliyah. Ketika Islam datang, maka Islam datang mengislamkan Arab. Tuh Arab yang nggak benar diislamkan. Jadi semua yang dari Islam itu untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang Arab. Tuh, tuh perempuan-perempuan tanya. Anak dengar katanya di negeri NT itu perempuan-perempuan dizolimin di sana. Gak boleh keluar rumah, disiksa di rumah itu diapain lah kata dia. Gak boleh kerja macam-macam. Apa katanya Syekh itu? Ah, ente salah informasi. Perempuan-perempuan kita di rumah kita kita jadikan ratu. Kita ini budaknya mereka. Kita nih keluar rumah kerja, dapat duit kasihin ke mereka. Suami itu sama istri hubungannya cuma terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya, hey, suami kan kerja, dia terima duit nih, eh, kasih buat belanja. Ya. Kita nih jadi bujaknya perempuan di sana. Kita yang kerja pagi keluar rumah, capek berkeringat, kena matahari, kita masuk ke rumah istri kita, teduh di rumah. Pakai AC, Makan enak, kita jadi budak mereka. Benar kata dia. Benar kata dia. Kita 100% yang wajib memberikan nafkah kepada wanita-wanita ini. Nah, jamaah. Jangan dibalik tuh. Wajib suami itu 100% ngasih nafkah. Kecuali suaminya nggak mampu, ya sakit atau gimana. Nanti itu Allah akan kasih kemudian. Tapi kewajiban itu kewajiban suami. Oleh karena itu, Ketika saya sudah menjelaskan kepada itu wanita-wanita, kata perempuan-perempuan Bartu ngomong, kalau ada, kalau ada suami-suami di barat ini yang kayak gitu, aku cium kakinya tiap hari. Yang dia mau bekerja untuk istrinya. Yang dia mau capek buat istrinya. Yang dia keluar rumahnya pagi sampai malam untuk istrinya. Masya Allah. Kalau ada yang seperti itu, kata dia, aku akan cium kakinya. Subhanallah. Maka ibu-ibu jangan mau dibohongin sama media. Islam itu memuliakan para wanita. Yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada wanita adalah ibu-ibu. Jadi kalau di rumah tangga biasanya suami tidak memberikan nafkah, itu bahteranya oleng. Yang kerja istri. Rumah punya siapa? Punya istri. Mobil punya siapa? Punya istri. Kasur yang beli siapa? Istri. Terus kau kerjanya apa? Belum dapat kerja Ustaz. Subhanallah. Itu biasanya yang akan memerintah di rumah siapa? Istri. Bang, keluar bang dulu bang. Anak ada perlu. Ingat, kalau ada keributan di rumah tangga, suami harus lihat apakah aku sebagai pemimpin sudah benar? Apakah aku sudah memberikan nafkah dengan benar? Karena ada suami-suami yang pelit umpamanya. Hati-hati. Kemudian berbicara tentang kawamun sebagai pemimpin. Apa sih maksudnya kawam itu? Para ulama menjelaskan bahwasanya kata-kata al-qiwamah ini menuntut seorang pemimpin itu melakukan tiga hal. Paling sedikit. Yang pertama, riayah. Dia harus memperhatikan anak buahnya. Dia harus melindungi anak buahnya, mendukung anak buahnya. Yang kedua, al-himayah, melindungi. Jadi kalau jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden pun, dia harus memberikan perhatian kepada rakyatnya. Sama, suami jadi pemimpin di rumah sama, harus perhatian. Kalau ada umpamanya presiden yang tidak perhatian dengan rakyatnya, rakyat nggak akan suka. Tapi kalau presidennya perhatian, masya Allah, mengunjungi rakyatnya, memperhatikan rakyatnya, rakyat akan suka. Suami seperti itu juga. Yang kedua, yang melindungi. Suami bertugas untuk melindungi istri dari apa? Yang pertama dilindungi dari kejahatan dirinya. Dia harus melindungi istrinya. Kau jadi pemimpin. Bagaimana kita tahu pemimpin yang berkorban untuk anak buah? Ya, sepertilah pemimpin. Dan yang ketiga, al-islah. Pemimpin itu harus berusaha untuk memperbaiki. Ya namanya pemimpin, lihat anak buahnya nggak benar, ya diperbaiki. Soalnya dia memang anak buah kau yang jadi yang jadi pemimpin di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat para suami ini bahwasanya pernikahan itu bukan hanya buku hijau yang didapat. Mudah kita mengatakan tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Siapa yang enggak bisa? Lima menit sebelum nikah ngapalin itu bisa. Dan pernikahan kalau kita lihat, sebagian memang mengharuskan pakai bahasa Arab. Tapi nggak harus bahasa Arab sebenarnya. Umpamanya, mertua kita ngomong, Syafiq, aku kawinkan kau dengan putriku. Saya terima abah. Selesai pernikahan. Nggak terlalu ribut. Maharnya ya sudah nanti harus ngasih mahar. Eh jadi saksi semua ya, sudah dikawinkan selesai. Jadi pernikahan itu sesuatu yang yang sederhana sekali, tapi tanggung jawabnya antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha." Tuh perempuan-perempuan yang di belakang tuh. Tuh wanita-wanita yang menjadi istri kita, mereka telah mengambil atas diri kalian mithaqan ghalidha Perjanjian yang dahsyat. Perjanjian yang berat. Tanggung jawabnya di depan Allah SWT. Bagaimana nggak berat? Surganya istri kita tuh pindah ke kita. Yang awalnya surganya dia bapak dan ibunya, ketika bapaknya mengatakan zawajtuka wa tuka binti, itu mulai proses peralihan. Dan nak kau dulu harus taat sama aku sama bapak. Kau dulu harus nurut sama bapak. Kau dulu harus menjadikan bapak dan ibu orang yang pertama. Nih, sekarang aku serahkan engkau kepada lelaki ini. Dan lelaki itu mengatakan, Qabil itu terima. Maka Rasul SAW mengatakan tentang ibu-ibu ingat suami-suami ini. Huwa jannatuki au Suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Ya bagaimana tidak berat? Jadi nggak mudah menjadi seorang suami. Maka kita sudah jadi suami. Mungkin sampai hari ini ada sebagian yang belum melaksanakan tugas-tugasnya. Kita akan berbicara hal itu. Perempuan itu gimana sih? Ibu-ibu di belakang dengerin aja kita akan ngomong sama bapak-bapak di sini. Kita harus kenal dengan istri kita. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal dengan perempuan dia berpikir istrinya ini sempurna dari A sampai Z. Wah, udah bayangan dia. Ternyata setelah menikah, oh ternyata kayak gini istri Ana ya. Ya Allah katanya. Apa bisa dikembalikan ya kayak gini kok? Nggak bisa dikembalikan. Maka nggak main-main. Kita harus tahu dulu dengan sifat perempuan. Karena nggak bisa dibalikin. Kalau kita beli barang, beli barang nih, beli baju, ah nggak cukup kata dia, anak balikin. Tapi kalau istri, kita datang ke mertua, Pak, kayaknya saya nggak cocok sama yang ini Pak. Hati-hati jemaah. Itu tanggung jawab yang besar. Makanya kita harus memilih dahulu dan kita harus tahu sifat perempuan. Yang pertama, sifat wanita itu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bengkok. Ustaz, apa itu tidak ada pendoliman kepada wanita? Tidak. Itu adalah hakikat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa' nasehatilah wanita itu dengan cara yang baik kata Nabi. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Tu perempuan-perempuan, perempuan mana saja. Mulai Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bengkok sama semuanya ikut ke Hawa sana. Dari tulang rusuk yang bengkok. Itu kata Rasul sallallahu Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la. Yang paling bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Itu yang paling bengkok kata Rasulullah SAW. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Tuh kau kalau mau luruskan tulang itu, kita mungkin istri kita berbuat salah, kita mau lurusin. Kalau kau mau lurusin, patah. Wa in taraktahu lam Kalau mau dibiarin ya tetap bengkok. Terus gimana? Faslausu bin nisa. Ya udah kata Nabi. Kau nasihatin dengan cara yang baik. Rasul SAW mengenal istri-istrinya. Maka ketika ada keributan di rumah, Nabi tahu nih istriku, nih perempuan nih. Memang kayak gini nih perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastamti' biha ala ma kana minha min iwaj. Ya udahlah kau bersenang-senang dengan perempuan itu dengan kebengkokan yang ada di dirinya. Jadi para jamaah kalau antum mau ke ujung dunia cari perempuan yang lurus nggak ada yang lurus. Semuanya bengkok. Kalau antum masih maksa cari yang lurus sampai mati nggak kawin. Nanti. Karena memang sudah kodratnya seperti itu. Nggak akan bisa seorang lelaki bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Bersabar. Menghadapi perempuan itu harus dengan sabar. Baru kita akan hidup sakinah. Baru akan tentram di rumah itu. Dan ini kemuliaan. Bagi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bukan dari tulang tangan. Bukan dari tulang kepala bukan dari tulang kaki. Sebagian lemak mengatakan dari tulang rusuk. Di mana letaknya rusuk itu? Di samping. Di sini kewajiban suami untuk melindungi rusuknya dengan tangannya, bukan memukul rusuknya. Dia bukan dari tulang kaki sehingga suami bisa menginjak-injak tuh wanita tidak. Dari, dari, dari tulang rusuknya untuk mendampingi kehidupan dia. Andai wanita itu tercipta dari semen padang bukan dari tulang rusuk kira-kira bertahan berapa lama tuh semen padang akan hancur berkeping-keping Anda kata perempuan itu dari dari semen padang nih akan hancur meleleh kalau dari baja dia coba kita bayangkan tugas seorang istri istri itu bekerja di rumah berapa jam berapa jam jemaah 24 jam. Kita bekerja di semen padang mungkin 8 jam. Pulang udah capek gitu. Aduh ya pijet-pijet capek aku ini. Padahal istri kita di rumah. Dari pagi sampai pagi lagi dia nggak pernah istirahat. Dia ngurusin anak-anak. Dia yang hamil anak kita. Berapa bulan tuh? sembilan bulan. Katanya dokter nih. Katanya dokter. Kalau sudah masuk hamil tujuh bulan beratnya kandungan wanita itu bisa sampai 10 dan 15 kilo. Kalau kepingin tahu bapak-bapak, bapak-bapak ini diciptakan dari tanah kan? Kalau kepingin tahu, cobalah 2 kilo. 5 hari aja. Taruh di perutnya 2 kilo, jangan 10 kilo. Berangkat, bekerja, tidur, buat tidur, makan, makan, tetap 2 kilo itu. Kira-kira kuat? Nggak bakal kuat. Tapi dalam kondisi dia hamil anak kita, dia tetap kita marahin. Tetap dia yang ngurusin kita, yang masakin kita, walaupun sudah banyak ibu-ibu yang gak masak. Sebab ibu-ibu itu yang sehat mulutnya doang. Bo air, bo baju, jadi nyuruh terus. Dia gak pernah kerja. Jadi pembantunya yang disuruh. Jadi yang sehat cuma mulutnya doang karena nyuruh-nyuruh terus. Tapi kita bicara aja wanita-wanita tetap wanita itu bagaimanapun dia berat. Tugas dia di rumah berat. Malam hari ketika kita tidur capek, si bayi nangis. Siapa yang bangun? Bapaknya bangun. Nah, saya rasakan sendiri. Bapaknya bangun karena nggak bisa dengar tangisan bayi. Si istri udah kecapean nggak bangun. Apa kata suaminya? Hehehe, he, he, tuh anaknya nangis. Ibunya bangun tidur lagi gitu. Dia yang bikinin susu. Dia yang nyuapin anak kita. Dia yang ngajarin anak kita berdiri. Dia yang gendong anak kita sambil masak. Dia gendong tuh anak sambil nyapu rumah. Digendong tuh anak. Subhanallah. Sebagian suami nggak mau menghargai itu istrinya. Pekerjaan dia kok nggak bekerja di rumah. Enak. Subhanallah. Tukar kerjaan. Siap bapak, bapak bertukar sama istrinya. Seminggu Istri ke kantor, bapak-bapak ngurusin anak-anak nggak bakalan bisa. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita. Allah ciptakan mereka dari tulang rusuk yang bengkok sehingga dia bisa melayani pekerjaan-pekerjaan rumah, melayani suaminya, membesarkan anak-anaknya. Tapi setelah peradaban barat masuk ke Indonesia, ada pandangan miring kepada ibu yang jadi ibu rumah tangga. Saya ingat ketika mau daftarin kakak ah, ngeluarin paspor, kan ada paspor online tuh. Kakak kebetulan ibu rumah tangga. Saya cari itu di situsnya imigrasi, ah, cari nggak ada. Profesi ibu rumah tangga nggak ada. Yang ada pembantu, yang ada koki, yang ada guru, yang ada satpam security. Saya lihat, wah ini pendoliman kepada wanita. Kenapa? Seakan-akan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan. Ibu rumah tangga itu, istri kita kalau jadi ibu rumah tangga, dia itu jadi koki. Dia yang masak, dia jadi security. Dia yang jagain anak kita. Kita keluar kota, kayak anak nih, ke Padang berbahan. Siapa yang jagain anak? Istri yang jagain. Kalau ada apa-apa, dia siap mempertaruhkan nyawanya. Demi anak-anak kita selamat. Dia lebih dari security. Kemudian dia sebagai tukang cuci. Dia kadang kala yang nganter anak kita sekolah. Dia guru di rumah yang ngajari anak kita alif, ba, ta. Itu seakan-akan bukan pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Ya penjaga toko. Itu pekerjaan. Pekerjaan itu jadi resepsionis. Di mana? Di hotel. Yang kerjanya cuma silahkan Silahkan. Nah ini kerja. Silahkan, silahkan tiap hari. ini Allahu Akbar. Kalau yang di rumah itu kayaknya nggak kerja. Ini satu kedoliman. Hati-hati dengan pembohongan kepada publik. Dalam masalah-masalah seperti ini. Dan kita harus memperbaiki. Kita harus memperbaiki bahwasanya wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Dan tidak dizalimi. Sifat yang kedua wanita. Wanita itu pencemburu. Pencemburu. Jadi kalau istri kita cemburu itu wajar. Kenapa? Karena dia wanita. Memang udah seperti itu. Istri-istri Nabi nggak ada yang cemburu. Cemburu istri Nabi. Tapi kita lihat bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi, Nabi lagi ada tamunya. Ya rumah Nabi kan cuma satu petak gitu, satu ruangan. Nerima tamu ya di situ udah. Lagi ada istrinya yang lain kirim makanan pakai piring tuh Pak. Kirim lewat pembantu dikirim. Ada anak yang dikirim. Ketika Aisyah melihat ini piringnya piringnya istrinya yang lain. Padahal istri Nabi yang lain itu kesian, rumahnya Aisyah mungkin nggak ada makanan, sedangkan ada tamu, maka dikasih makanan dari rumahnya dikirimkan ke sana. Sama Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Siddiq, itu yang namanya piring langsung ditampel sama dia. Di depan tamu-tamunya nih biar pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah sama sekali. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya tamunya, "Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu." Nabi sambil ambilin makanan dikasihkan sahabat-sahabat. Nggak diurusin tuh. Ini lagi cemburu ya biarin udah. Cemburu wanita itu seperti gelombang. Naik sampai puncaknya Nggak ada lagi naik, turun dia. Biarin aja. Nabi nggak marah nanti selesai tamunya pulang, Aisyah sini, duduk sini. Itu mempermalukan aku di depan tamu-tamu. Oh nggak tahu aku Nabi? Nggak, Nabi nggak ngomong seperti itu. Nggak dibacain Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. wah Subhanallah jamaah. Ini ibu-ibu jangan melakukan itu. Nggak boleh. Tapi yang kita katakan bagaimana suami menyikapi kalau itu terjadi. Kadang kala istri kita cemburu, tuh wanita cemburu sama ibu kita, cemburu sama kakak kita, cemburu sama adik kita. Makanya duitnya jangan semua dikasihkan ke istri. Kenapa? Kadang kala kita ini mau ngasih ibu kita, masa harus minta sama istri? Dek, minta duit dek buat ibu. Ah, istri kita ngomong, ibu lagi, ibu lagi ini buat anak-anak gimana bang? Ah, makanya kita kalau mau ngasih orang tua kita mau ngasih keluarga kita nggak perlu istri kita tahu betul ibu ibu nggak apa-apa setuju nggak setuju kita nggak usah ngomong-ngomong nah kita kesian sama ibu-ibu sama istri kita kesian kadangkala -kadang dia itu apa ya gimana perasaan dia itu ketika kita ngasih tapi kalau istri yang soleh insya Allah gak masalah ibu-ibu harus membantu suaminya bagaimana suaminya berbakti kepada orang tuanya kepada keluarganya baik yang ketiga perempuan itu tadi perasaannya besar banget. Mudah tersinggung. Perempuan mudah tersinggung. Beda sama lelaki yang memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Nih Nabi udah bertahun-tahun nikah sama Aisyah. Nabi ngomong sama Aisyah suatu hari. Ya Aisyah kata dia, "Inni la'alamu Idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Aku tahu Aisyah, kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Aisyah ngomong, "Min aina ta'rifu dzalik?" Dari mana kau tahu? Kalau aku lagi marah dan kalau aku lagi senang. Kata Rasul SAW. Berarti Nabi ini perhatian sama Aisyah. Udah sering itu terjadi. Kata Rasul SAW, أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد gitu dia. Kalau kau lagi senang sama aku gitu dia. Kau kalau sumpahnya menolak mau enggak mau, kau akan mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau lagi marah, sumpahmu berubah. Kau mengatakan la warabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim gitu dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Kultu ajal wallahi bener Nabi kata dia. Bener tuh. Aku kalau lagi marah memang seperti itu kata Aisyah. juru illa smak. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi Aisyah pun kadang kala marah sama Nabi atau gimana. Itu wajar. Tersinggung wajar. Itu adalah sifat wanita. Dan kita lihat bagaimana kejadian di rumah Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah angkat suaranya. Lagi tersinggung marah dia ngangkat suara. Pas Aisyah ngangkat suara, Abu Bakar lagi lewat. Dengar nih suara Aisyah. Maka diketuk pintunya rumah Rasulullah SAW. Fadakhal. Masuklah Abu Bakar. Dikasih izin masuk. Lalu dia datang ke tempatnya Aisyah. Memarahin Aisyah. Mengatakan, Yabnata ummi rumah. Wahai anaknya ibu rumah. Tidak dikatakan wahai anakku. Kenapa? Abu Bakar ingin mengingatkan, kau itu jangan karena anaknya Abu Bakar melakukan hal itu. Kau itu anaknya Ummi Ruman. Yabnata Ummi Ruman wa tanawalaha. Hampir mau dikasih pelajaran sama Abu Bakar. Ini Aisyah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Atarfa'ina sautaki ala Rasulullah SAW Berani-beraninya kau ngangkat suara di atas suara Rasul SAW Ketika Abu Bakar datang mau ngasih pelajaran sama Aisyah, Nabi langsung bela-belain Aisyah ditutup-tutupi, nggak boleh. Akhirnya pulang Abu Bakar marah, emosi Abu Bakar, emosi sama anaknya. Ingat ibu-ibu nggak boleh ngangkat suara di atas suara suami Tapi bapak-bapak kalau itu terjadi, bagaimana menyikapi? Selesai ini Abu Bakar pergi, Rasul SAW duduk sama Aisyah. Apa kata Rasul SAW kepada Aisyah? Ala taraina anni qad baina ar rajuli bainaki. kau enggak ngelihat tadi aku bela-belain kau? Tadi itu orang tuh yang mau ngasih pelajaran sama kau, aku kan udah bela-belain engkau kata dia. Akhirnya Aisyah, apa kata kata Nu'man ibn Bashir, ya taraddaha, meminta keriduan Aisyah yang tadi marah. Akhirnya ya udah mulai ketawa-ketawa lagi. Jadi kalau ngasih tahu istri yang berbuat salah, itu mungkin dia marah sama kita ya pelan-pelan kayak Rasul SAW Nabi ajak seperti itu Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah Aisyah aku ini Nabi Wah. karena tahu perasaan wanita memang seperti itu kemudian yang keempat sifatnya wanita ini suka sama penampilan kalau bapak-bapak keluar rumah 5 menit udah di mobil Tet, tet, tet. Eh, lama banget gitu dia. Itu perempuan. Jadi dia suka sama penampilannya. Bayangkan bayi baru lahir, bayi baru lahir dikasih bandu perempuan nih, dikasih anting, dikasih gelang. Padahal tuh bayi nggak tahu apa-apa. Siapa yang suka sama itu? Ibunya. Ya memang seperti itu. Allah Jalla Jalla di surat az Zuhru ayat 18 mengatakan, "Awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Apakah patut menjadi anak Allah? Karena orang-orang kafir beranggapan bahwasanya anak Allah adalah wanita-wanita. Nauzubillah min dzalik. Orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan. Nah, jadi memang perempuan itu dilahirkan kurang. Lelaki dilahirkan lebih. Kurangnya di mana perempuan? Tadi. Kalau dia lahir nggak pakai anting, belum perempuan nggak pakai gelang, belum perempuan. Tapi ketika udah dipakai anting, ah kelihatan nih kalau perempuan. Gitu orang ngomong. Karena memang dia kurang. Tapi kalau lagi lebih, makanya harus disunat. Nah, disunat supaya dia sempurna. Kalau nggak sunat nggak jadi sempurna tuh laki-laki. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana ketika badai menerpa bahtera kita? Kita udah tahu tuh sifat-sifat wanita, itu modal kita. Jadi kita mau nikah dengan wanita manapun kita udah tahu perempuan ini yaitu tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua pencemburu. Yang ketiga mudah tersinggung. Yang keempat suka berhias. Itu wanita seperti itu. Selama berhiasnya itu yang dibolehkan nggak apa-apa. Terus bagaimana kita sekarang menjadikan badai yang menerpa ini yang mungkin sudah 10 tahun istri kadang kala minta cerai ya. Ustaz, udah nggak tahan sama suami Ustaz. Ada yang telepon sama saya, Ustaz, anaknya tuh telepon. Ibu sama bapak mau cerai. Anak ngomong, kenapa kata dia? Katanya ibu udah nggak tahan sama bapak. Padahal ibu sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Jadi terkadang ada istri kita itu yang bersabar puluhan tahun ya, ma, Puluhan tahun sampai mentok dia nggak bisa udah, Ustaz. Anu udah mau cerai. Dan tidak sedikit perempuan yang seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan hanya suami. Penyebabnya juga perempuan. Kenapa kau mau sama suami kayak gitu? Kadangkala -kadang kita, ya udah ini suamimu. Kau udah dapat suami kayak gitu dan kau dulu mau, apalagi kadangkala -kadang hasil pacaran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ribut, kadang, kadang saya tanya, "Bapak Ibu dapat lelaki ini dari mana?" "Ya, dulu pacaran Ustaz." Kenapa sekarang mau cerai? Ternyata nggak seperti yang anak bayangkan. Ya udah. Maka harus bersabar dalam kondisi seperti itu dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun gara-gara dosa dulu mungkin dia melakukan dosa kepada Allah, akhirnya dikasih azab sama Allah, dapat suami yang zalim sama dia. Tapi kepada para suami, kita akan bicara kepada para suami. Ingatlah ibu-ibu juga bahwasanya nggak ada yang sempurna. Setengah isi, setengah kosong semuanya. Ana izin minum dulunya, Mam. Bismillah. Bapak-bapak lihat nih. Gelas anak tinggal setengah. Apanya? Isinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Karena perempuan itu ada isinya. Maka lihatlah kepada isinya. Kekurangannya jangan dilihat terus. Nggak enak melihat kepada kekurangan. Kenapa? Kalau kita melihat kepada kekurangan istri kita, istri kita akan melihat kepada kekurangan kita. Emangnya kau malaikat nggak punya salah? Sama memiliki kekurangan. Maka yang terjadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan wa bil ma'ruf saling melengkapi. Allah mengatakan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bapak-bapak masih bisa maju ke depan sedikit ya, Mak. Tuh ada yang di depan pintu tuh. Hah? Ya di sebelah sini sebenarnya masih ada tempat ya, Bapak-bapak yang di sebelah kanan ini. Ya ibu-ibu yang nggak dapat tempat dikasih jalan mau naik ke atas ya ibu-ibu bisa naik ke atas. Nah bapak-bapak yang bisa maju sedikit kasih tempat buat saudaranya yang masih belum masuk. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini di sini masih kosong nih jamaah, bisa maju ke depan sedikit lah. Antum jangan bakhil-bakhil mau maju ke depan tuh. Allah mengatakan jalla jalaluhu wa idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu. Idza qila lakum apabila dikatakan kepada kalian luaskan majelisnya, maka luaskan. Yafsahillahu lakum. Allah akan meluaskan buat kalian. Jadi kalau kita berbuat jangan berbuat buat saudara kita, jangan. Yang ada sakit hati. Ini udah telat kata dia. Masa mau minta tempat anak, tapi berbuat karena Allah Jalla jalla. Aku kasih tempat ini ya Allah, mudah-mudahan kau kasih tempat aku di surgamu ya Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian. Ini firman buat para suami. Bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang baik. Fa'in karihtumuhun. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian. Terjadi, mungkin ada orang nggak cocok Ustaz anak sama istri anak. Ada beberapa perilaku yang anak nggak suka sama istri anak. Fa'in karihtumuhun. Allah tidak nyuruh kalian menceraikan mereka. Tapi Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kata Allah bisa jadi yang kalian benci, yang kalian nggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri kita. Mungkin istri kita tidak pandai memasak, nggak pandai memasak dia. Mungkin masakannya kurang enak, tapi mungkin istri kita pandai mengaji. Dia ngajarin anak kita mengaji, masya Allah. Ada perempuan-perempuan yang tidak pandai bersolek, nah, tapi mungkin istri kita pandai memasak. Dia pandai mengambil hati kita, masya Allah. Itulah yang membuat kita tidak menceraikan dia. Ada kebaikan dia. Maka para suami tolong mendengarkan firman Allah ini agar mempergauli istrinya dengan cara yang patut, saling menyempurnakan. Kemudian wanita itu memiliki ruh. Dia itu bukan boneka. Dia punya hati. Wanita itu suka disanjung. Yang namanya suka perasaannya lebih gede, suka dipuji. Suka dikasih kata-kata yang indah, belikan kata-kata yang indah, puji dia, manjangkan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu bernilai sedekah. Kadang kala kita nih sedekahnya sama orang lain, sama istri nggak pernah sedekah, nggak pernah ngomong baik. Yang ada kalau masuk rumah perintah, nggak ada kata-kata sayang. Biasanya ada sih. Kalau baru kawin setahun, dua tahun, ya Masya Allah. Itu semua kata-kata cinta, Masya Allah. Dia punya kamus cinta. Tiap hari kirim SMS sama istrinya, ganti-ganti katanya. Karena baru nikah. Iya, tapi biasanya kalau sudah setahun dua tahun, yang awalnya tamannya taman bunga, ya dipanggil melati, mawar. Dapat dua tahun jadi kebun binatang. Ya, panggil betul ibu-ibu enggak ternyata kayaknya kalau di Padang nggak ada kebun binatang di sini baik kadangkala suami sudah memanggil istrinya istrinya mungkin udah mulai gendut sedikit eh mbak gendut sini mbak gendut dipanggil jangan Jamal kadangkala kita ditelepon ya sama teman itu nampak sekali saya sering memperhatikan teman-teman tuh kalau ditelepon oleh temennya, Masya Allah, yang lama nggak ketemu, mungkin bosnya. Itu jawabannya indah sekali. Ahlan, apa kabar? Gimana kau sehat? Gitu kan. Enak. Terus dimatiin. Ngomong sama istrinya. Eh, kata dia, mana tehku? Gak ada ngomong-ngomong yang baik sama dia. Atau istrinya telepon. Iya, iya, iya. Iya, ya udah. Kata dia. Ya, matiin terus. Subhanallah, Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang indah itu bernilai sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Ya keluarga kita, bukan orang lain. Rasulullah SAW, kita berbicara Nabi. Kita lewat majelis ini. Kita ingin sampaikan kepada seluruh penghuni dunia ini. Tentang Nabi kita yang diutus rahmatan lil alamin. Yang akan jadi contoh dalam kajian adilan adalah Nabi kita. Kita ini kajian kasus. Siapa yang menjadi tokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau seorang nabi yang diisukan teroris, yang diisukan orang yang boleh, yang membolehi wanita, ternyata dia adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah kasih sayang untuk alam semesta ini, bukan hanya untuk manusia. Bahkan semut-semut di lobangnya mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung-burung yang berterbangan mendapatkan kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah bagaimana mempergauli istrinya. Beliau memanggil istrinya dengan kata-kata yang indah. Beliau panggil istrinya dengan Ya Aish, wahai Aish. Dipanggil Ya Muwaffaqah, wahai yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah. Kata-kata yang indah. Maka selayaknya kita ini yang udah lama tidak kadang-kadang udah lama 10 tahun Ustaz Ana 10 tahun nggak pernah manggil sayang sama istrinya. Udah lupa. Bahkan kaku kalau manggil sayang. Aduh Ustaz nggak enak Ustaz itu Ustaz. Ya apa apa, biasakan. Pulang dari sini panggil sayang lah itu dari jauh dia ketawa-tawa tuh istrinya lah ini mah <laughs> tapi, tapi itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Ustaz sayang-sayang itu kan buat yang masih muda-muda. Nabi alaihissalatu wassalam umurnya itu sudah 60 tahun lebih jaman. Beliau menikah dengan Aisyah itu umurnya sudah 53 tahun alaihi salatu wassalam. Udah tua Rasulullah SAW. Tapi betapa romantisnya beliau dengan istri-istri. Betapa indahnya pergaulan beliau dengan istri-istrinya. Kemudian khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita. Karena kadang -kadang suami ini lebih lama berbincang dengan sohibnya daripada sama istrinya. Dia kalau ngobrol, ambil minum kopi sejam, dua jam, Masya Allah. Tapi kalau sama istrinya lima menit, aduh aku capek udah mau tidur mah. Subhanallah Istri kita seharian di rumah jemaah. Seharian di rumah, gak ngobrol sama siapa-siapa dia. Dia ngajarin anak kita bersihin rumah kita. Dia ingin curhat. Rasul SAW kembali kita bersama Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Bitu inda khalati Maimunah." Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah, istrinya Rasul SAW. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, beliau berbincang dengan istrinya ngobrol sama istrinya, gimana kondisi rumah, gimana kadang-kadang memberikan nasihat ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngobrol sama istri. Istri ini butuh teman curhat. Kalau dia nggak dapat teman curhat, dia akan cari teman curhat di mana? Tetangga. Facebook sekarang, Twitter, subhanallah, betul. Saya mengenal seorang wanita nggak kenal sih, nggak tahu sama dia namanya siapa nggak tahu. Tapi dia pernah telepon anak dari Australia. Perempuan itu. Dia telepon Ustaz. Anak bingung sama suami anak. Anak itu di rumah kayak pembantu Ustaz. Dia itu dokter terkenal istrinya dikatakan. Dokter Ustaz suami anak ini. Dan dia baik banget sama pasiennya. Jadi kalau orang ketemu sama suami anak, dia akan selalu mengatakan kepada anak, kau harus bersyukur dapat suami seperti ini. Semuanya ngomong seperti itu. Padahal anak merasakan seperti di neraka di rumah itu. Nggak pernah diajak ngomong sama suami. Ngomongnya hanya perintah. Nih, nih, nih. Nggak ada. Kalau anak ngomong kadang-kadang nggak ditanggepin sama dia. Benar-benar kadang-kadang seperti itu jamaah. Orang di luar baik, di dalam rumahnya belum tentu baik. Yang tahu kita baik atau tidak siapa? Istri kita. Makanya Seharusnya itu nanti ke depan mungkin bisa diusulkan kepada kepolisian yang mengeluarkan SKKB, surat kelakuan keterangan kelakuan baik itu itu istri. Jadi ambil surat dari kepolisian minta tanda tangan istri. Dek, saya baik apa enggak, Dek? Betul, kalau di kepolisian kan tidak ada catatan kriminal, baik sudah seperti itu kan. Orang ini di rumahnya, di mana dia tuh? Kasih tanda tangan. Kalau nggak baik, nggak, saya tidak akan memberikan rekomendasi. Kau belum baik sama aku. Bisa jadi, bisa jadi. Dia yang lebih tahu dengan kita. Lihat Aisyah radhiyallahu taala Pernah Nabi datang, Aisyah ini cerita. Hadis Ummu Zar. Aisyah ini menceritakan dia dapat cerita tentang kejadian 10 wanita Sebelas, sebelas ya, sebelas wanita. Nah, cerita sebelas wanita Arab yang lagi kumpul, semuanya menceritakan tentang suami. Kalau hadis ini dibaca, bisa sampai jam tiga kita jamak. Anda nggak mau bacain hadis itu. Tapi yang anda ingin sampaikan, Rasulullah SAW mendengarkan ceritanya Aisyah. Didengarin. Nggak pernah ngomong, oh aku udah tahu tuh cerita itu. Nggak. Kadang-kala istri baru cerita, suami ngomong, oh yang itu tuh. Aha, Ana udah tahu kalau yang itu. Subhanallah. Biarin tuh dia cerita. Kita walaupun udah tahu Nabi insya Nabi ini Nabi dapat wahyu dari Allah. Dia dengerin sampai selesai. Ketika sudah selesai, Rasulullah SAW memberikan komentar indah kepada cerita Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam? Kuntu ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Ada cerita dalam cerita itu Ummu Zara ini yang paling baik lah. Yang dia cinta banget sama suaminya. Walaupun akhirnya dia diceraikan oleh dengan suaminya. Kata Nabi, aku buat engkau seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, bal anta khairun ilayya min Abi Zara. Wahai Rasul, enggak Nabi. Kau lebih baik buat aku daripada Abu Zara. Terjadi cerita antara suami istri yang suami mendengarkan, jadilah pendengar yang baik untuk istrinya. Capek tuh istri kerja, ingin ngobrol, ingin ngomong. Kadang-kadang dia seharian nggak ada teman ngobrol. Kita datang capek tidur. Aku kecapean, subhan. Kadang-kadang kita berpikir istri kita nggak capek, capek sama. Dia butuh teman curhat, tolong berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hargai pendapat istri kita. Kita bicara Rasul SAW. Nabi kita alaihissalatu wassalam pernah dikasih pendapat oleh Ummu Salamah. Beliau terima pendapatnya. Dilaksanakan sama Rasul SAW. Kita ini kadang kala sok. Ana ini pemimpin. Allahu Akbar. Iya kau pemimpin. Tapi kadang kala salah. Kadang kala kita ini pendapat kita tidak tepat. Kemudian ma'asyur muslimin. Kalau ada keributan antara suami istri. Debat nih. Kadang kala kan ribut suami istri Si istri merasa lebih baik. Si suami merasa dia yang benar. Ribut. Ingat dengan sabda Rasul SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaminkan sebuah rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Apalagi sama istri kita. Pernah kejadian di Arab tuh anak cerita, apa Syekh cerita waktu itu. Nih suami istri nonton bola. Nonton bola. Antum jangan nonton bola lah. Suami istri nonton bola. Si istri bela klub A, si suami klub B. Lagi nonton, ya ternyata yang menang klubnya istri. Ya masuk gol kata dia. Kata suaminya anti falling. Aku cerita. Kita bola, kan istrinya. Subhanallah, subhanallah. Maka kita lihat kadang kala suami, ya udah dia belain klub itu, kau yang ngajak dia nonton. Allah Akbar. Maka harga ya pendapat istri kita. Jangan sampai keributan kadang kala mau rumah makan. Mana rendang yang paling enak? Ah, rumah makan A. Ah. Kata istrinya, bukan bang, di sana yang paling enak. Ribut sepanjang jalan. Akhirnya makan rendang gak enak. Ini istri gak menghormati anak. Ya Allah, masalah seperti itu bikin ribut. Hargai. Bang, yang di sana paling enak, Masya Allah, berangkat ke sana. Ketika, Masya Allah, ternyata pilihanmu enak banget istriku, Masya Allah. Senang tuh istri kita. Kita jadi senang sama dia juga. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya. Urusan rumah, Bapak nggak usah ikut. Yang ngatur rumah itu siapa? Biarkan istri kita. Kenapa? Yang tinggal di rumah itu paling banyak kita apa istri kita? Istri kita. Maka kita lihat Rasul SAW melihat Aisyah menghiasi rumahnya, menghiasi bantal-bantalnya. Selama tidak bertentangan dengan syariat dibiarkan sama Rasul SAW. Dia yang punya rumah, maka dia disebut Rabbatul Manzil. Pemilik rumah dia. Aku yang berkuasa di rumahnya. Iya. Kalau mau pasang keramik ya, ada kejadian nih. Di Jember sana, Masya Allah. Kita punya pemborong. Dia cerita, Ustaz, pada waktu itu istri ana minta pasangin keramik warnanya abu-abu lah. Dia cocok dengan warna itu. Akhirnya anak lihat harganya mahal Ustaz. Anak beli yang lebih murah warnanya beda. Ketika anak pasang, kata dia sampai hari ini, istri anak kalau ngelihat keramik itu, eh lihat nih keramik yang kau beli nih. Kayak gini nih, kata dia. Rumah jadi kotor, kata dia. Subhanallah. Sampai sekarang. Makanya kalau mau bikin rumah, istri yang suruh beli keramik. Kau mau keramik yang kayak apa, sobel. Jadi nggak ikut-ikut. Supaya nggak ribut. Dan istri itu paling suka ngatur kamar ya. Lemari didorong sama dia. Pindah sini. Kita masuk rumah. Suasana rumah udah beda. Wajar. Dia bosan dengan rumah kita. Seperti itu. Maka dia pindah-pindah. Kita cukup memuji. Masya Allah, jazakallah khair ya. Kau sudah atur rumah yang baik seperti itu. Dan subhanallah, perempuan itu kuat dorong lemari sendirian. Karena keinginan dia. Dia suka tuh dia dong. Kau nggak kuat panggil tetangganya. Eh, ya. kenapa? Suamiku kalau diminta tolong nggak mau kata dia untuk pindah-pindah. <laughs> Dia cari. Ya biar, fadl. Kita hargai dia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian istri itu juga memerlukan hiburan dan liburan. Perlu hiburan istri kita. Kita ajak yang kerja 8 jam sehari, ada liburnya nggak? Ada liburnya. Istri kita 24 jam kali 360 hari. Nggak ada istri kita libur ngurusin anaknya nggak ada. Terus istri kita bekerja. Tapi paling nggak kita bagaimana bisa menghibur dia ya. Ya. Hiburan-hiburan yang bermanfaat, bermain dengan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wajal. Segala perbuatan yang tidak ada zikrullah di sana maka itu adalah melalaikan, melupakan kecuali empat hal salah satunya adalah permainan seorang suami dengan istrinya. Bermain-main dengan istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ngajak Aisyah lomba lari. Bisa dibayangkan. Nabi, nabi, panglima perang, atau imam, beliau adalah Orang yang paling disegani oleh para sahabatnya sama Aisyah lomba lari jemaah. Bisa dibayangkan bisa seperti itu. Pernah lomba lari pertama Nabi kalah. Kalah Nabi karena Aisyah pada waktu itu masih kecil dia. Masih larinya masih keras. Setelah beberapa lama kemudian Aisyah ditantang sama Nabi. Gimana kalau kita lomba lari lagi? Ayo kata Aisyah. Lomba lari lagi. Lomba larinya nggak di depan orang jemaah Lomba larinya itu ketika Rasul dalam perjalanan sama para sahabatnya, para sahabatnya disuruh jalan dulu, mereka lomba lari di belakang, kan gelap gulita ya, nggak kelihatan apa-apa. Mereka lomba lari di situ. Lomba lari kedua Nabi menang. Apa kata Nabi? Hadihi bitil satu-satu kata Nabi. Dulu aku kalah, sekarang kau yang kalah kata Rasul Subhanallah. Seneng tuh istri seperti itu diajak main. Apa permainan di rumah yang bisa dimainkan? Pernah ada pertunjukan di Masjid Nabawi, pertunjukan orang-orang Habasyah. Lagi main apa? Main tombak ya, mereka itu atraksi lah, atraksi main perang-perangan mereka seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha cerita, ketika mereka datang tuh, Nabi ngomong sama aku. Ya Humaira, nih hadis satu-satu yang sahih berkaitan dengan panggilan Humaira. Ya Humaira, atuhibbina an tanzuru ilaihim? Wahai Humaira, wahai yang kemerah-merahan, yang punya kemerah-merahan, kau mau ngelihat? Mau ngelihat? Kata Aisyah, "Na'am, mau aku Nabi," kata dia. Faqama bil bab. Maka Nabi berdiri di pintu rumahnya karena pintu rumah Nabi ini kan gabung sama masjid. Permainannya di masjid. Maka Aisyah nonton di dalam rumah tapi di pintu sana. Nabi berdiri di pintu wajib wajituhu, aku datang. Fawabatu zakni ala afiqihi. Aku meletakkan apa nih? Daguku di pundak Nabi. Jadi dia nontonnya itu dagunya diletakkan di pundak Nabi. Fa asnadtu wajhi ila khaddi. Pipiku aku tempelkan dengan pipinya. Dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangin tuh ya. Bisa bayangin enggak? Nah, udah. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Hasbuki Aisyah udah cukup. Udah cukup. Fakultu ya Rasulullah, la ta'jal. Nabi, jangan dululah, jangan tergesa-gesa engkau kata dia. Faqamali. Lalu Nabi, sudah, berhenti lagi Nabi. Nungguin Aisyah nonton. Thumma qala hasbuk, Aisyah udah cukup. Kata aku lagi. Nabi jangan terburu-buru lah kata dia. Apa kata Aisyah? Qalat, "Wa ma li hubbun nadhar ilaihim." Aku ini enggak kepingin nonton itu sebenarnya. Walakinni ahbabtu yablughun nisa maqamahu li wa makanamin. Aku kepingin orang-orang tahu tuh, istri-istri yang lainnya tuh tahu tuh bagaimana pipiku nempel sama pipi Nabi tuh. <laughs> kepingin itu aja Aisyah. Subhanallah, radhiyallahu taala an binti Siddiq. Dan semoga Allah memberikan salat kepada Rasulullah SAW. Jadi istri butuh hiburan, butuh jemaah. Ajak jalan-jalan ya. Nabi itu ajak jalan-jalan. Rekreasi keluarga penting. Gak cuma cuma Rasul SAW ketika dalam perjalanan pasti beliau mengundi. Siapa istrinya yang ikut beliau diajak. Pernah yang diajak dua. Hafsah sama Aisyah radhiyallahu taala anhumah. Diajak berdua itu dan ketika dalam perjalanan dia Nabi itu jalan-jalan sama istrinya malam hari. Diajak ngobrol ya mereka seperti itu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dengan cerita yang ada orang lelaki yang lihat suami istri lagi duduk di depan rumah. Malam hari ini, dulu kan nggak ada lampu, nggak ada apa. Suami istri lagi saling merajuk saling merayu. Ngelihat ada rembulan, masya Kata si suaminya, Dek, kau lihat tuh rembulan. Iya bang, kenapa bang? Engkau lebih cantik dari rembulan itu, Dek. Masya Allah, anti ajmal minal komar. Oh, kata nih lelaki yang lewat, ah dapat bahan nih gua nih. Aku bawa ke rumah, kata dia. Ah, bawa ke rumah. Masuk rumah, istrinya diajak keluar. Istri ke sini, Gitu. Istriku, kau ngelihat nggak rembulan itu, kata dia. Emangnya aku buta, bang? Kata dia. Ya kelihatan lah. Ini tuh Subhanallah, nggak jadi dia. <laughs> Jadi dia mau ngomong istri cantik. Ada istri-istri yang kayak gitu. Memang ya sabaran tuh. Mau gimana? Nah, kemudian nih suami-suami bantu pekerjaan rumah. Ada suami-suami yang anti masuk dapur. Yang anti bantuin nyapu di rumahnya. Seakan-akan dia itu Ah, aku ini harus dihormati. Aku udah capek di luar bekerja. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau di rumahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang apa kerjaan Nabi, kalau masuk rumahnya alaihi wasallam, karena sallallahu alaihi wasallam yakuni mihnati ahli, yakni ta'ni khidmat ahli. Nabi kalau masuk rumah itu bantuin keluarganya. Kalau azan waktu salat beliau keluar. Jadi Nabi itu padahal beliau tadi kita katakan beliau itu panglima perang. kadang -kadang kita ini baru ya baru dirut utama. Baru jenderal bintang satu masuk rumahnya. Istriku siap dan bukakan sepatu. Masya Istriku siap dan ambilkan air. Subhanallah. Sampai seperti itu. Anakan dia sudah, wih jenderal kau tuh jenderal di luar. Di sana di kantor, nah kau itu dirut utama. Masuk rumah, kau itu suami buat istrimu. Kau itu bapak buat anak-anakmu. Kau itu anak buat bapak dan ibu. Jadi seorang harus bisa menempatkan dirinya. Nabi ketika masuk rumahnya jadi suami udah. Udah nih aku nih. Beliau bantu istrinya bahkan beliau menambal bajunya sendiri, merah kambingnya sendiri sallallahu alaihi wasallam dia adalah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi maka tolong kita kalau mau mencontoh-contoh siapa Rasulullah SAW sekali-kali bantuin istrinya nyapu istri lagi nyapu kita pegang tangannya dek kita nyapu berdua lah sapu bismillah istri kita lagi masak sekali-kali kita bantu dek kau yang lainnya aku gorengin ini subhanallah apa yang bisa kita bantu kita bantu Mencontoh siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian kalau masuk rumah kita sampai jam berapa nih? Anda lihat sebagian jemaah udah ngeliatin jam di sana. Lanjut apa nggak lanjut jemaah? Siap. Antum kalau udah ngomong Ustaz cukup Ustaz, Anda berhenti. Hah? Sampai. Baik bersolek buat istri. Jangan cuma nuntut istri kita bersolek buat kita. Kadang-kadang kita nih ngeliat nih istri kita, istri kita nih ya Allah tiap masuk rumah pakai daster. Daster yang udah memang ya pakaian yang biasa kita pakai itu enak banget. Daster yang udah lobang-lobang gitu ya, masya Allah. Kita masuk rumah ngeliat istri kayak gitu, naudzubillah. Betul, ini kayak gini kalau dapat suaminya? Betul. Ibu-ibu ingat, salah satu kewajiban ibu adalah bersolek buat suaminya. Apalagi godaan di luar sekarang ini naudzubillah min dzalik. Perempuan-perempuan di luar itu dengan ya dengan minyak wanginya, dengan parfumnya, dengan dandanannya. Di rumah istri-istri kadangkala ya udah bang, kau mau nerima aku apa adanya apa enggak? <laughs> Iya. Iya apa adanya, tapi kau disuruh bersolek supaya suami ini ngelihat istrinya Masya Allah. Tapi ada suami-suami yang memang perlu di perlu dengerin ceramah dia. Dia buka pintu, istrinya udah bersolek, udah dandan nih. Dia ngomong, eh, kau kemasukan jin dari mana kau? Kok kayak gini? Kata dia. Karena nggak biasa bersolek istrinya. Tahu-tahu bersolek kayak gitu nih, oh kok ada apa nih kayak gitu? Nah, jadi suami harus tahu, istrinya mungkin pulang dari kajian ini suka bersolek. <laughs> Ya, nih berarti nih habis dengerin kajian tuh, seperti itu bukan karena kemasukan jin itu apa. Ingat, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia adalah habrul ummah wa turjumanul Quran, ulamanya para sahabat. Dia orang terhormat, sepupunya Rasul saw. Apa kata beliau? Ini la atazayyanu limraati kama tatazayyanu. Aku ini suka bersolek untuk istriku sebagaimana aku suka dia bersolek untukku. Lalu Ibnu Abbas membacakan firman Allah, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan wanita-wanita itu memiliki hak setara dengan kewajiban mereka. Kalau mereka disuruh bersolek, ya suaminya bersolek juga. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana idza dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baitahu bada'a bis-siwak." Nabi itu kalau masuk rumahnya, yang pertama beliau mulai dengan siwak kadang kala kadang kala kita pulang kerja dengan keringat ya, bau seperti itu. Keluar rumah wangi. Masuk rumah bau. Ya udah, sebelum masuk rumah kita pakai parfum. Paling enggak kalau ada cermin di mobil ya, kita sisir rambut kita. Kita perbaiki baju kita. Kenapa? Aku lagi mau bertemu dengan istriku. Ibu-ibu ya harus menyambut suaminya. Jangan suami sudah ganteng yang bukain pintu pembantu. Eh mana? Majikanmu katanya. Nggak ada keluar rumah. Katanya. Waduh bahaya. Hati-hati. Yang ada pembantu di rumah itu hati-hati. Baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu romantis di meja makan. Makannya pun Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Beliau tidak pernah mencela makanan. Ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat ini syahahu akalah wa illa tarakah. Nabi tidak pernah mencela makan. Sedikit pun alaihi salatu wassalam. Kalau beliau mau beliau makan, nggak suka beliau tinggalkan. Jadi kadangkala -kadang istri kita masak nggak enak. Mungkin karena dia ada sesuatu, masakannya jadi nggak enak. nggak perlu dicela. Kadangkala ada suami-suami yang ketika makanannya nggak enak, dia tumpahin. Makanan apaan nih? Ya, jangan, jangan. Nabi kita nggak pernah alaihi salatu wassalam mencela makanan. Kalau memang makan kok nggak enak ya, ya udah ngomong. Aku korek koreknya kurang enak makan dia ya, minta maaf dia ya. Katakan seperti itu. Nggak perlu mencela. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika makan bersama. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu ashrabu wa ana haid, thumma unawiluhu nabi saw, alaihi wasallam fahu ala mawdi'i fiya." Aku lagi haid kata Aisyah. Lagi datang bulan. Artinya ini nggak bisa dipakai dia. Lagi datang bulan. Aku lagi makan sama Nabi. Lagi minum nih. Aku minum. Bismillah anak izin minum. Dia. Ya, aku minum, kata Aisyah. Ali radhiyallahu taala anha, Fa'unawilun Nabi. Kemudian gelasnya itu aku kasihkan ke Nabi. Kata Aisyah, Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku minum. Di mana mulutku ada bekasnya tuh beliau letakkan di sini. Kadangkala kita kalau istri gelas, eh enggak, enggak ada gelas baru. Pak mau gelasin lah. Ambil gelas baru. Subhanallah. Cukup satu gelas. Jadi pagi pengantin baru cukup di rumahnya satu gelas satu piring. Nah, kita lihat Rasulullah SAW satu gelas berdua. Jadi jangan mau kasih satu gelas dicari yang belum ada mulut bekas mulut istrinya, Nah cari mana <laughs> nggak mau lah gitu kan. Subhanallah. Rasul SAW Nabi meletakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah. Kemudian wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Ah, aku pernah makan daging, aku gigit daging yang ada tulangnya itu. Aku dalam kondisi haid ketika itu. Kemudian diambil tuh dagingnya sama Nabi. Nabi meletakkan mulutnya di tempat mulutku menggigit tadi. Kan. Sallallahu alaihi wasallam itu Nabi seperti itu. Maka masa kita nggak mau sama bekas mulut istri kita ya. Kemudian ada satu sunnah yang mungkin udah ditinggalkan. Sunnah ini sebagian orang mungkin nggak tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahadukum ta'aman" Kenapa? Mau dikasih air lagi ya? Masya Allah. Banyak orang baik di sini. Syukran, khalas ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu." Kalau seseorang di antara kalian makan, jangan diusap jari-jarinya. Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Sampai dia jilatin, kita makan kadang-kadang ada bekas makanan atau dia jilatkan. Mungkin dia nggak mau jilat sendiri, dia jilatkan orang lain nggak apa-apa. Siapa yang suruh jilatin? Istrinya. Mungkin istri kita lagi makan, makan apa? Makan apa biasanya sih? Makan nasi rendah lah biasanya ada bumbu-bumbunya gitu. Ketika istri kita mau menggigit, katakan jangan deh, biar aku yang jilatin tanganmu. Kasih. aja mah Masa Ustaz sunnah? Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tapi suami jangan habis makan dipanggil istrinya mana sih? Eh, jadi deh, sini, sini. Ah, Bukan seperti itu. Itu mah akan jadi budak sih bukan. Jadi kita ini harus saling ya saling tahu diri. Suami kita lagi makan, Bang, jangan, Bang. Kasihkan aku tanganmu, Bang. Masya Allah, seperti itu. Dan ibu-ibu kita lihat, kadang kala anaknya makan, anak kecil kalau makan kan banyak banyak sisanya tuh. Apa yang dilakukan oleh ibu kita, oleh ibu-ibu? Diambil tuh tangan anaknya dijilatin. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau secara kedokteran nanti tanya, ada faedahnya. Muslimin rahimakumullah, di kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga begitu begitu romantisnya alaihi salatu wassalam, begitu penuh cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Kata Anas bin Malik Allah taala anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Nabi SAW berangkat ke Khaybar, pulang dari Khaybar, beliau itu menikah dengan Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia itu orangnya tidak terlalu tinggi, perawakannya tidak terlalu tinggi. Orang tinggi pun kalau mau naik onta itu biasanya harus ada ada tangganya, baru bisa naik karena onta itu kan tinggi. Ini Rasul SAW nyuruh Sofia naik di belakang Nabi, dibonceng Rasul SAW di ontanya. Rasul SAW ketika Sofiah mau naik, beliau itu memberikan lututnya. Duduk di sebelahnya onta, supaya Sofiah naik di lutut Rasul SAW. Naik di kaki Nabi, baru naik ke onta. Itu Rasulullah SAW. Masa kita nggak mau bukain pintu buat istri kita? Sekali-kali lah istri kita mau naik, bukain pintu. Fadol istriku, tutupin. Kalau naik motor, romantis naik motor gimana jamaah? Kalau naik motor gimana? Hah? Pegangan. Eh, pegangan. Masya Allah. Pegangan dek, dek, pegangan dek. Jangan seret-seret tapi dek. Kemudian kalau turun dari motor, bukain helmnya. Itu termasuk. Dek, sini. Kau jangan buka helm. Aku yang buka helm. Masya Allah. Buka helmnya. Subhanallah. Kita lihat bagaimana ketika suami perhatian sama istrinya. Ketika istri dibukakan helmnya. Wajah siapa yang akan dia lihat pertama kali? Wajah suaminya dan suami akan memandang wajah istrinya. Sallallahu ala nabina Muhammad yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang suami harus kepada istrinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberhentikan pasukan perang untuk istri. Pasukan perang diberhentikan untuk istri. Jadi pernah tuh Aisyah pinjem kalung. Kalung itu nggak mahal, beberapa dirham. Jatuh hilang kalung itu. Maka Rasul SAW memberhentikan pasukan perang untuk mencari kalung itu. Dan Nabi nggak marah sama Aisyah. Kalung itu musibah. Kadangkala -kadang nih istri kita lagi jalan bilang, bang berhenti di situ bang, aku pingin makan di sana bang. Apa kata suami? Aduh janganlah nanti aja lah. Subhanallah. Nabi memberhentikan pasukan perang untuk istri. Kenapa tatkala istri kita minta sesuatu, dia ingin sesuatu dijat dan kita mampu ya. Kita bicara kita mampu. Kenapa kita tidak berhenti? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya berikan hadiah kepada istri. Kalau tadi gelombang muda begitu dahsyat menerpa bahtera kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah karena itu akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, kita ini kalau lagi ribut sama istri, kita beliin hadiah, pulang dari kajian, mampir ke sebuah toko, bismillah. Istri itu biasanya sukanya apa, Bapak-bapak? Apa? Emas lah. Dia suka yang kuning-kuning. Kalau kita nggak bisa beli yang asli, beli yang imitasi. Betul cuma istri itu dia tidak menghargai cuma menghargai karena emas bukan, karena suamiku ngasih hadiah. Ada yang suami-suami ini 10 tahun nggak pernah ngasih hadiah sama istrinya. Ustaz, anak kasih hadiah istri anak. Anak kasih buku, Ustaz. Kasih buku tuh ngasih nasihat tuh sama istrinya. Bukan kasih hadiah. Atau anak tiap bulan kasih duit, ya. Duit kasih tetap. Tapi perlu dia hadiah sesuatu. Jam. Hadiah. Apalah kita beliin baju, kita beliin kalung, ya. Walaupun bukan dari emas. Atau kita belikan belikan ikat rambut, ya kita mampir ya sampai rumah dek maaf aku nggak bisa belikan kau yang mahal-mahal dek ini aku kasih tali rambut buat engkau dek subhanallah itu sudah termasuk menumbuhkan cinta kata Rasulullah SAW tahabu kau akan saling mencintai kalau kau saling berbagi hadiah istri pun seperti itu ketika memberikan hadiah Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini mudah untuk memberikan hadiah ada toko-toko gift ya toko-toko apa? Memang hadiah, memangnya dia bungkusin ya. Kita beliin minyak wangi buat istri kita, kita beliin dibungkusin, kasih kata-kata yang indah. Bismillah. Insya Allah itu akan membuat istri yang mau loncat dari kapal itu nggak jadi loncat ya Nggak, anak nggak jadilah. jadi anak ikut dia, masya Allah dia tambah baik. Betul jam. Kita harus tahu bagaimana Islam memperhatikan para wanita. Kemudian ucapkan terima kasih. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita nih anak nih barusan ada yang ngasih air. Apa kata anak sampaikan? Syukron, makasih. Kita warung, ada yang nyajikan makanan ya, sirup atau apa jus, kita katakan kepada pelayannya, makasih Mbak. Seperti itu. Istri kita tiap hari nyajikan makanan sama kita. Apa setiap hari kita katakan syukron kepada istri kita? yang ada celaan kadangkala buat istri yang nggak enak makanan yang apa jadi kalau istri kita ngasih minum atau bawain baju bang pakai baju ini bang eh makasih dik ya dia ngasih makan masya Allah makasih banyak deh kau baik banget dan surit tulis surat terima kasih kepada istri kita sampai ada seorang saya cerita kau bisa bikinkan sertifikat buat istrimu bikin kan murah bikin sertifikat sekarang bikinkan sertifikat untuk istriku yang telah menemani aku selama ya tiga tahun lah. Terima kasih kau masakkan buat aku tiap hari gitu. Masya Allah, tuh sertifikat setiap ada temannya dikasih tahu. Tuh, kau lihat nih. Nih, suamiku terima kasih sama aku. <laughs> ya nggak harus seperti itulah. Kita paling nggak ucapan terima kasih itu kalau istri kita memberikan sesuatu kepada kita, kita ucapkan syukron. Istri kita melahirkan anak buat kita, melahirkan anak buat kita, katakan terima kasih kepada kita. Karena ada suami-suami yang zalim, naudzubillah min dzalik. Seorang syekh cerita tentang seorang suami yang punya istri, punya anak delapan, semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Akhirnya hamil yang kesembilan. Kata suaminya, kalau anak yang kesembilan perempuan, anak ceraikan kau. Subhanallah. Emangnya dia yang bikin anak? Subhan. Ini istri akhirnya lahiran di rumah sakit. Lahir jamaah perempuan. Digendong sama dokternya nih anakku. Nangis tuh perempuan. Kata dokternya, eh, kau kenapa nangis? Anaknya sehat semuanya, kok nangis? Kata dia, dok, suamiku ngomong kalau anaknya perempuan lagi aku akan diceraikan. Oh, kata dia, tenang, mana suami? Di luar. Ya, aku yang ngurusin. Datang tuh dokter tuh kepada suaminya. Ah, suaminya fulan gitu. Iya, dia kata dia. Oh, anaknya bapak laki gitu. Oh, alhamdulillah. Tapi sayang anaknya bapak nggak punya kuping, buta, cacat. Dok, gitu dok. Gimana kalau diganti sama perempuan tapi sempurna? Nggak apa-apa dok. Yang perempuan nggak apa-apa dok. Kata dia. Dok, kata dia. Subhanallah. Nggak bersyukur sama Allah dia. Sama istrinya yang capek 9 bulan, akhirnya dia gendong tuh anaknya, dia ciumin tuh istrinya, dia terima kasih sama istrinya. Kadangkala ada suami-suami yang sepanjang tahun nggak pernah terima kasih sama istrinya. Ucapkan syukron jazakumullah khairan. Karena Nabi kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan itu. Fa'in lam tajidu ma tukafi'uh. Kalau nggak ada, nggak punya apa-apa, kau bisa balas dia, doakan dia. Dengan katakan jazakumullah khairan kepada istri kita dan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian ingat istri kita bukan pembantu. Istri bukan pembantu. Istri kita itu pendamping hidup kita. Dia membantu kita dan kita membantu dia. Yang ada sama-sama membantu, saling membantu meringankan beban. Istri kita melaksanakan kerjaan rumah, ya kita ngerjakan kerjaan luar dan kita membantu kerjaan di rumah kita juga. Kemudian boleh nggak kita berbohong sama istri kita? Boleh. Boleh jamaah. Boleh enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la yasluhul kadhibu illa fi thalath. Dusta itu tidak boleh kecuali di tiga hal. Yang pertama, yuhadditsur rajulum ra'atahu liyurdiyaha dia nih ngomong sama istrinya untuk mengambil hatinya. Omongan laki sama istrinya, istri sama suaminya. Modelnya gimana? Umpamanya si laki ngomong, wahai istriku, kau adalah wanita terindah di muka bumi ini. Kau adalah wanita yang paling, ya paling aku kenang dalam kehidupanku. Aku tak kuasa, kau tak bisa memandang wajahmu. Padahal dia bosan sama istrinya, udah mungkin. Tapi nah, dia bohong tuh, dia bohong nih. Dia itu ya bos sama istrinya, tapi dia ngomong seperti itu untuk mengambil hati istrinya. Itu bohong yang boleh. Bohong seperti itu. Umpamanya makan kita bilang kurang enak tuh, atau kita dikasih hadiah sama istri kita baju, kita nggak suka. Aduh, baju ini kayak gini mana paling nggak suka gitu kan. Tapi ya Allah, makasih banyak nih. Aku tunggu-tunggu baju kayak gini dari dulu. Padahal dia nggak mau tuh. Dia tuh bohong ke situ. Itu nggak apa-apa untuk mencari keridhaan dia. Yang nggak boleh bohong sama istri. Ditanya, bang dari mana bang? Oh dari kajian. Padahal dari warung dia. Itu bohong nggak boleh. Kan saat. Anak kan katanya sama istri. Sama istri itu boleh dalam urusan rajuk merajuk lah jemaah. Rayu merayu itu boleh. Umpamanya istrinya, suaminya datang, bang dari tadi aku tungguin abang bang. Padahal dia nggak nungguin dari tadi dia keluar ya. Dia mencari keridhaan suaminya, itu tidak apa-apa. Yang kedua, al-kadibu fil harb kata Nabi, dusta dalam peperangan. Itu diperbolehkan. Dan yang ketiga, wal kadibu liyusliha bainan nas, dusta untuk memperbaiki orang yang bertengkar. Umpamanya fulan sama fulan ini enggak nyapa. Saling mendiamkan. Kemudian kita fulan, eh fulan kirim salam sama kau Dia suka menyebutkan kebaikan dirimu. Kita datang ke fulan, Eh fulan itu kirim salam sama engkau. Akhirnya ketika berjumpa nih dua orang, dia kan saling tersenyum kan? Padahal nggak ada apa-apa dia. Tapi karena kita tujuannya memperbaiki, ini termasuk dusta yang diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu tidak dusta, masuk tauriah yang diperbolehkan. Jadi kata-kata sindiran yang tidak benar, yang tidak sesungguhnya. Namun sebagian ulama mengatakan enggak, kita dusta di tiga hal ini diperbolehkan. Kemudian Ingat, kalau ada kesalahan di istri kita, kesalahan di anak kita, kesalahan di keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian pasangan-pasangan kalian, ada sebagian anak-anak kalian yang mereka adalah musuh buat kalian, musuh kata. Terus bagaimana cara menghadapi musuh? Allah mengatakan fahdharuhum hati-hati sama mereka menghadapi mereka. Kemudian sikap kita wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memaafkan, memaafkan ini tidak memberikan sanksi atas kesalahan istri kita. Kemudian tasfahu tidak memarahin istri kita dan kalian maghfirah mengampuni dia itu lebih baik buat kalian. Itu sama kesalahan-kesalahan sama kita nih. Tapi kalau kesalahan sama Allah Subhanahu wa taala ya kita harus marah sama dia kalau urusannya udah sama Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah Rasul SAW pernah ditanya kam na'fu anil khadim Wahai Rasulullah berapa kali kita memaafkan pembantu Apa kata Rasul SAW U'fu anil khadim fi kulli yaumin sab'ina marrah Maafkan pembantu itu tiap hari sebanyak 70 kali. Pembantu jamaah, budak. Karena khadim ini bisa berarti pembantu, pembantu yang membantu di rumah dengan gaji, bisa jadi bermakna budak dulu ketika masa perbudakan. Mereka berbuat salah wajar. kadang -kadang kita punya pembantu di rumah, nyuci piring ya, piar pecah, nyuci gelas, piar pecah. Itu wajar, itu biasa. Kenapa? Karena bukan kita yang nyuci piring. Kalau kita yang nyuci piring pecah juga. Karena dia kerjanya tiap hari sama sabun sama itu. Jatuh sedikit biar pecah. Maka kita lihat pembantu itu kita maafkan 70 kali. Bagaimana dengan istri kita? Berapa kali kita maafkan dia? Ya lebih dari 70 kali kita memaafkan dia. Kemudian kita diajarkan juga untuk main tarik ulur. Ketika ada marah, istri kita marah, ibu-ibu kalau suaminya marah, ibu jangan marah. Kadang-kala istri ngomong, Ustaz, anak ini nggak salah. Dia yang salah. Masa anak diem? Diem. Kalau suaminya marah, diem. Karena suaminya marah nggak lama. Biarin, tapi kalau ibu ikut marah, yang ada kebakaran tuh rumah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dia berkata, "Dakhaltu ala Hafsah." Aku masuk ke rumahnya Hafsah. Jadi Umar ini lagi ngomong sama istrinya, istrinya bantah. Disuruh sama Umar, ngomong kok nggak enak. Kata Umar, aturaji'ina nih. Kok berani bantah omonganku gitu. Umar nyuruh ini, istrinya mengatakan, gimana kalau begini? Kata istrinya Umar bin Khattab, Kaifala uraji'uki. Gimana aku tidak bantah kok? Istri Nabi juga ada sih yang bantah sama Nabi. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu datang ke rumahnya Hafsah. Ke rumah putrinya, istri Rasulullah wasallam. Umar mengatakan aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau pernah membantah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Kata Hafsah, iya. Dia mengatakan kenyataan yang terjadi. Fakultu atahjuruhu ihdakunna al-yawm ila al-lail. Apakah ada di antara istri Nabi yang enggak ngajak Nabi berbicara sampai malam, dari pagi sampai malam? Kata Hafsah, na'am, ada. La taf'al. Kata Umar, jangan kau lakukan itu. Cuma yang terjadi kita lihat nih. Rasul SAW menghadapi istrinya. Dalam kondisi dia marah, Nabi diamkan. Ketika kejadian sama Aisyah, Nabi berusaha untuk mengambil hati Aisyah. Bukan marah juga. Jadi kalau satu marah, yang satu jangan marah. Sebagian ulama mencontohkan suami istri ini seperti tali yang melingkar. Suami pegang satu, istri pegang satu. Tarinya itu melingkar. Jadi kalau suami narik, si istri melepas. Kalau dilepas itu sebenarnya kan talinya muter. Tapi kalau saling pegang, ketika istri melepas talinya, si suami melepas talinya juga. Karena tali itu terus berputar. Namun kejadian kalau si istri pegang nggak mau dia lepas, si suami juga terus menarik, yang ada adalah putus. Putus itulah terjadinya perceraian. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata kepada istrinya Ummu Darda, beliau mengatakan, "Idza ghadibtu farabbini." Kalau aku lagi marah, tolong kau ajemin aku. Kau diamkan aku, kau tenangkan aku. Katanya Abu Darda, "Wa idza ghadibti raddaitu Kalau kau yang marah, aku yang akan berusaha untuk menenangkan engkau. Kata dia, "Fa idza lam nakun hakada." Kalau hubungan kita tidak seperti ini, Ma asra'a naftarik. Kita akan cepat bercerai. Kalau urusannya semua bersikeras dengan pendapatnya nggak ada yang mau memaafkan, nggak ada yang mau main tarik ulur. Barakallahu fikum. maashirul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan yang paling baik kepada pasiennya bukan yang paling baik kepada sohibnya, bukan yang paling baik kepada anak buahnya, bukan yang paling baik kepada atasannya, bukan yang paling baik kepada ya mungkin anaknya, tapi yang paling baik kepada istrinya. Jadilah orang yang terbaik kepada istri-istri kita. Selesai ini buat bapak-bapak. Ana mau ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, dengar ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar ditampakkan kepada aku neraka. Faida aksaru ahlihan nisa. Ternyata kebunyi kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Kenapa? Yakfurna. Mereka itu kufur. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir الإحسان لو أحسنت إلى perempuan-perempuan itu tidak pandai bersyukur mereka tidak mensyukuri suaminya mereka kufur dengan kebaikan-kebaikan suaminya kalau kau berbuat baik kepada istrimu sepanjang satu tahun lalu tuh perempuan mendapati kesalahan dari dirimu satu kesalahan maka perempuan itu akan berkata mara itu minka khairan kat aku tidak pernah melihat kau membuat aku bahagia aku hidup susah semua kadang kala setahun nih hidup nggak ada masalah sekali ada masalah si istri ngomong bang aku nih lima tahun hidup sama abang nggak pernah seneng subhanallah baru ribut sekali lima tahun hilang semua. maka itu adalah kebiasaan wanita yang menyebabkan dia kelak tidak masuk surga nantinya ketika tidak pandai bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suaminya. Jadilah wanita terindah buat suamimu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, "Allati idza nadharta ilaiha sarratka." Wanita yang paling baik adalah yang tatkala engkau memandang kepada dia, dia membuatmu bahagia. Bukan karena kecantikannya, Bukan karena kebaikannya, tapi karena semuanya. Karena dia memang benar-benar bisa mengambil hati suaminya. Dia pandai bersolek. Ada wanita yang nggak cantik, dari wajahnya mungkin dia nggak cantik, tapi dia pandai bersolek. Ketika suaminya datang, dia pakai baju yang bagus. Ada wanita-wanita yang cantik tapi tidak pandai bersolek. Suaminya datang, wah, badannya baunya nggak nyaman dia mungkin seperti itu. Maka ibu-ibu usahakan tidak makan jengkol. Bapak-bapak, istrinya suka makan jengkol. Bang, suka makan jengkol? Ah, ya kalau memang suka aroma jengkol di rumah ya nggak apa-apa lah sama sama suaminya gitu kan. Tapi usahakan. Ada istri-istri subhanallah yang dia mungkin kulitnya ya putih gelap, Nah, ya tidak, maksudnya tidak terang putihnya, gelap gitu kan. Tapi karena dia pandai pakai baju yang bagus kalau suaminya datang. Pokoknya suaminya datang, ngelihat dia seneng suami. Ngelihat istrinya setiap dia buka pintu, istrinya mesti Masya Allah dengan senyumnya. Ada istri-istri yang suaminya datang, Bang, kok malam pulangnya bang? Oh. Suami akhirnya mau pulang malas kayak gitu. Padahal dia memang ada urusan. Tolong, Nabi mengatakan wanita yang paling baik adalah yang kalau kau memandang dia hatimu senang. Karena kecantikannya kok memang dia cantik, karena kebaikannya ya dia bisa bersolek dan karena kesolehan dia dia menjaga kehormatan dirinya. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh sama suaminya dia taat. Disuruh sama suaminya, de eh abang kepingin air, Dek. Ambilkan air, Dek." Oh, seperti itu. Gak perlu istri tanya, "Bang, ini perintahnya sunnah apa wajib, Bang?" Ditanya sunnah sama wajib, jalan sudah ambilin air. Gak perlu tanya sunnah apa wajib. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh suami taati. Selama itu bukan kemaksiatan. Dan selama itu tidak bertentangan dengan fitrah perempuan. Jangan umpamanya lagi bocor rumah nih. Eh, dek, dek, naik dek, bocor tuh rumah tuh. Ya nggak bisa lah. Perempuan boleh kalau gitu nggak taat nggak apa-apa bang. Masa anda suruh naik itu bang itu dia. Nah itu bukan fitrah dan kodratnya wanita nggak seperti itu. Kemudian wa idza ghibta anha kalau kau sedang tidak di rumah perempuan itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami. Bagaimana kalau terjadi kegoliman di rumah? Bersabar. Suaminya golim mungkin ya. Kadang-kala kan ada istri yang sedikit masalah minta cerai, sedikit masalah mau pulang. Ya. Saya ingat seorang syekh dalam sebuah ceramahnya dia cerita tentang seorang suami istri ini baru nikah nih. Baru nikah, lagi ribut-ribut sama istrinya. Istrinya nggak mungkin nggak mau ngalah, si suami marah, angkat tangan ditampar tuh istri. Kita tahu nggak boleh menampar wajah siapapun, apalagi wajah istri gitu. Nabi melarang memukul wajah, ditampar. Karena kan mungkin lagi ribut, yang paling dekat dengan dia adalah wajah ditampar. Nangis tuh istri. Subhanallah. Dalam kondisi istri nangis ada yang ketuk pintu jemaah. Tok tok tok. Dilihat sama suaminya ternyata yang datang mertuanya. Ibu, mertua, bapak mertua dan saudara-saudara istrinya datang. Oh, kata si suami habis sudah. Suami ngomong yang datang orang tuamu. Istri langsung masuk ke dalam. Dibukakan pintunya. Masuk mertuanya, kakak-kakaknya masuk semua suruh duduk. Istrinya masih di dalam. Ternyata istrinya membasuh wajahnya. Dia berusaha menenangkan dirinya. Datang dia menjumpai abah sama ibu. Ketika menjumpai abah ibunya, nangis tuh perempuan. Nangis, kata si bapaknya, nak kau kenapa nak? Kata dia, ya Allah ummi abah, aku ini kangen sama abah sama ummi. Ternyata Allah kirim abah sama ummi ke sini kata dia. Subhanallah. Si suaminya melihat, ya Allah aman nih kata dia. Subhanallah. Akhirnya si suaminya keluar rumah. Dia minta izin mau beli makan malam, mungkin nggak ada makan malam, dia keluar ke restoran, dia pesan makanan. Sebelum dia sampai rumahnya, dia berhenti di toko emas. Dia belikan istrinya sabuk dari emas. Syekh cerita seharga 10 ribu real. 33 juta. Dia belikan emas. Akhirnya udah pulang ke rumahnya, makan bersama, kemudian mertuanya izin pulang, semuanya pulang. Setelah pulang semua suami ini datang kepada istri. Tuh istri yang soleha. Dia tidak ingin membebani orang tuanya. Orang tuaku sudah membesarkan aku, mengawinkan aku. Masa aku kasih masalah aku lagi sekarang? Udahlah masalah aku itu aku selesaikan sendiri. Nggak perlu orang tuaku tahu. Itu perempuan yang soleh. Kemudian setelah selesai itu si suami mendatangi istri. Si suami minta maaf sama istrinya. Tuh emas diberikan kepada istrinya. Kata dia, aku minta maaf. Aku cuma bisa beli ini buat engkau. Ini enggak ada apa-apanya. Kata suami itu mengatakan kepada istrinya, anti tasahiqina ruhi. Engkau berhak mendapatkan nyawaku. Karena kebaikan tuh istri. Selesai masalah. Jadi tidak semua ada masalah perempuan laporan sama orang tuanya, laporan sama tuan. Jangan. Malah itu akan membuat permasalahan semakin besar. Coba bersama-sama diselesaikan permasalahan, disimpan sendiri, insya Allah permasalahan itu akan selesai. Semoga Allah swt menjadikan keluarga kaum muslimin keluarga yang sakinah berbalut mawaddah dan rahmah yang mengeluarkan generasi-generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin itu yang bisa kita kaji kalau mungkin ada pertanyaan di sini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah semua Atau setiap suami harus dihormati Dan dipatuhi Karena kata istilahnya suami yang tidak kasih perhatian Tidak perlu dihormati dan dipatuhi Makanya suami kasih perhatian Kalau dikatakan harus dipatuhi Harus dipatuhi. Tapi ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf Perempuan itu punya kewajiban dia memiliki kewajiban dan memiliki hak yang sesuai dengan kewajibannya. Dia wajib taat kepada suami. Suami wajib memberikan perhatian kepada istrinya. Jadi kalau dikatakan istrinya nggak mau taat karena suaminya tidak memberikan perhatian, yang salah siapa? Keduanya salah. Si suami tidak memberikan perhatian salah dan istri tidak taat salah. Jadi kadang-kadang ada istri istri Ustaz, anak ini punya suami sih kurang taat sama Allah. Masa anak harus taat sama dia, tetap harus taat. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, istri harus taat, harus patuh dan dihormati. Jadi kalau seorang istri suaminya kurang perhatian, bagaimana si istri ini bisa membuat suaminya perhatian sama dia? Ustaz, pada malam pertama pernikahan saya, saya mengetahui istri saya tidak gadis lagi. Saya melanjutkan pernikahan untuk menjaga aib dia dan keluarga dia di masyarakat. Tapi sampai saat ini sakit itu masih terasa terus. Mohon nasihatnya. Sakit apa? Sakit hati ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam itu berbuat salah. Nah, nggak ada yang nggak berbuat salah. Ada yang terjerumus dalam dosa besar, ada yang terjerumus dalam dosa kecil. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia lebih baik daripada yang tidak berbuat dosa. Allah ketika menceritakan tentang penghuni surga di surat Ali Imran ayat 132 kalau salah. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga adalah orang-orang yang ketika mereka berbuat dosa, fahisyah, dosa besar, zina mungkin dia melakukan atau mereka melakukan dosa-dosa kecil, mereka ingat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhenti berbuat dosa, tidak melanjutkan dosa-dosa itu. Maka dia akan menjadi penghuni surga. Kalau istri kita tidak perawan lagi, mungkin karena dia dulu ya pergaulannya nggak benar atau mungkin dia diperkosa, dia ditipu macam-macam. Kemudian istri kita bertobat, cukup. Man tabataba Allah alaih. Barang siapa bertobat, Allah akan menerima tobatnya kalau istri kita bertobat. Dan itu akan menjadi kehormatan kita. Ketika kita menutupin aib Karena dia sudah tobat. Dia sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia menjelaskan tentang ucapan seorang salaf. Sebagian salaf mengatakan. Yang artinya. Ada dosa yang memasukkan hamba ke surga. Dan ada ibadah yang memasukkan hamba ke neraka. Kok bisa? Kata beliau menjelaskan ada orang yang berbuat dosa kemudian dia menyesali perbuatan dosanya. Dosa itu menghantui dia, ada di depan mata dia. Terus dia takut dengan dosa itu, takut nggak diampuni sama Allah. Dia terus beramal, mendekatkan diri kepada Allah sampai akhirnya dia masuk surga. Tapi ada orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, lalu dia bangga dia merasa baik, merasa orang lain rendah, ujub. Akhirnya ujub dia, kebanggaan dia dengan ibadah itu membuat dia masuk neraka. Maka kalau dikatakan tadi ini, kalau istri antum udah nggak gadis tapi dia sudah bertobat kepada Allah, lanjutkan. Lanjutkan dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran antum menghadapi dia dan si wanita itu juga harus berterima kasih kepada suaminya yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak membuka aib. Tapi kalau istri kita udah nggak perawan tapi masih nggak tobat, ya jangan, hati-hati. Bagaimana hukumnya seorang suami yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga untuk beribadah? Hmm, apa nih? Kemudian membiarkan istri mencari nafkah yang lebih mem mementingkan ibadah dibandingkan kewajiban sebagai suami yang lebih mementingkan ibadah dibandingkan kewajiban suami oh ya nih suaminya nih iktikaf ya suaminya nih ngaji terus tak ngasih nafkah sama istrinya nah, itu bahaya dosa nih kafa bil mar'i ithman ayyudai'a may ya'ul atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup sebagai dosa yang sangat dahsyat bagi lelaki yang dia itu menelantarkan yang menjadi tanggung jawab dia. Istrinya disuruh kerja, inti kerjalah. Anak mau ngaji, eh kebalik tuh. Seharusnya istri di rumah kau yang kerja. Terus gimana dapat suami seperti ini? Ya sabar, mau gimana udah. Mau diapain itu suami? Sabar sambil ya suaminya mudah-mudahan suaminya hadir di sini dan insya Allah suaminya bisa jadi lebih baik. Yang masalah itikaf, itikaf itu sunnah. Memberi nafkah kepada istri sunnah apa wajib? Wajib. Jangan kita menyibukkan diri dengan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku nih ngurusin urusan saudaraku. Dia punya urusan, aku urusin, aku bantuin dia. Sampai selesai itu, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Karena ini manfaatnya buat orang lain. Kalau iktikaf manfaatnya buat diri sendiri. Jadi kalau suami mementingkan diri sendiri, ingat ada kewajiban-kewajiban dia kepada istrinya yang harus dia perhatikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah kita ikut mendengarkan atau menghentikan istri kita yang bicara riba guna menghargainya? Nah, tapi cara memberhentikan istri kita ini lagi ngomong, ano, ngomong, di bisa nggak ngomong yang lainnya daripada kau bagi-bagi pahala sama dia. Ngomong yang baik. Jangan mengatakan kau itu makan bangkai saudaramu. Wah, ya ini ini suami gimana nih? Ya, kalau mau ngasih tahu istri balut balut nasihatnya dengan cinta. Kalau ngasih tahu istri, jangan dengan amarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih tahu sahabatnya saja, sahabatnya nih. Sahabatnya berbuat salah, enggak berbuat salah, mau ngasih nasihat. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ini uhibbuk." Wahai Abu Dzar, aku cinta sama engkau. Kemudian beliau baru ngasih nasihat. Jadi kalau istri kita berbuat salah ngomong dia, aku ini sayang sama engkau dia. Aku kalau Bisanya aku minta, usahakanlah jangan ngomongin orang deh ya. Jangan eman-eman sama pahalamu seperti itu insya Allah. Nah, apakah boleh istri minta cerai kepada suaminya yang mana suaminya tidak melakukan sholat dan puasa dan sudah sering menyuruhnya? Kalau bicara boleh, boleh. Karena kondisi seperti ini, suami tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim Bukan sebagai seorang suami, sebagai seorang muslim. Salat tuh yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Yang menjadikan perbedaan kita sama orang-orang itu masalah salat. Orang-orang kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maka kalau suami kita, istri itu boleh minta cerai karena dua hal. Karena masalah di agama, kedoliman suami atau suami kayak tadi ya tapi kalau suaminya bisa diperbaiki ya diperbaiki. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Afwan. Nah. Ustaz, apakah suami harus nurut kata istri? Di mana ini? Ibu-ibu ingat Yang harus nurut kata istri itu Siapa? Anak-anak ibu Suaminya pemimpin Jadi kalau ibu-ibu nih Mau minta sama suaminya Tolong bahasanya jangan nyuruh Tapi bahasanya Memohon Karena suami itu pemimpin Yang namanya atasan kalau dikasih tahu anak buah Eh pak, bapak itu kalau dikasih nasihat dengarkan pak. Wah, ini bosnya dikasih tahu sama anak buah kayak gitu. Tapi kalau anak buahnya ngomong pak, mohon maaf pak, mungkin saya lancang pak. Saya ingin ada yang ingin saya sampaikan. Jadi istri kalau mau minta sama suami ngomongnya yang yang baiklah. Jangan sampai seperti ini. Kalau nurut kata istri ya tidak. Musyawarah sama istri naam. Kalau pendapat istrinya baik ya ikutin. Seperti itu. Subhanallah Ini Ustadz kakak perempuan Ana telah bercerai dengan suaminya Suaminya ingin rujuk Namun ayah Ana tidak menyetujui rujuk tersebut Perlukah seorang wanita minta izin kepada orang tua untuk rujuk Bismillah Jadi Orang bercerai ini ada dua kondisi Kondisi yang pertama masih dalam masa idah Jadi diceraikan masih dalam masa idah Masa idahnya itu kalau orang hamil sampai sampai lahir. Kalau nggak hamil perempuan, kalau perempuan itu sudah tidak haid maka tiga bulan. Kalau dia masih kalau dia haid maka tiga kali masa haid keluar maka dia itu itu masa idahnya kalau rujuknya ini ketika masa iddah itu nggak perlu minta izin orang tua. Karena posisi istri masih sebagai istri. Jadi nggak perlu kerestu orang tua nggak perlu. Tapi kalau sudah keluar dari iddah, maka di sini suami adalah orang lain. Dia datang ke mertuanya, meminta kembali, melamar kembali. Kalau diterima, ahlan wasan, nggak diterima ya pulang. Tapi bagaimana sekarang kalau ini Ustaz ini nih udah habis nih masa idahnya, tapi mereka ingin balik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'duluhun. Para para bapak ini orang tua jangan melarang anaknya mau balik tuh. azwa jahun. Mereka untuk kawin lagi dengan suami mereka. Jangan dilarang. Mungkin kan kadang kala bapak ngomong enak banget saat anak-anak diceraikan, sekarang dia mau balik. Nah, enggak apa Kalau si anak perempuannya ridho. Tapi kalau si perempuannya enggak ridho, ya sudah jangan. Tapi kalau tadi kakaknya mau, bapaknya bersikeras enggak mau, maka di sini seorang wanita bisa berangkat kemana? Ke pengadilan agama atau minta ke KUA yang mereka adalah hakim ya yang bisa menyelesaikan masalah ini insyaallah. Barakallahu fikir. Bagaimana kalau mertua ikut campur urusan rumah tangga? Tolong nasihatnya Ustaz. Subhanallah ya. Nih, para mertua hati-hati. Para mertua ketika mengatakan tuka, ada konsekuensi. Aku nikahkan kau, ini penyerahan putri nih. Kita serahkan. Jadi jangan ikut-ikut lagi di rumah tangga dia. Kecuali memang harus turun tangan, ribut anaknya dipukulin atau gimana, ah baru turun tangan. Tapi kalau keributan sedikit, dia masalah-masalah yang ringan, orang tua jangan jauh, ikut. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah itu. Rasul Wasallam ketika Abu Bakar datang, mau masuk, mau ikut tuh, Gak boleh sama Rasul SAW. Pulang Abu Bakar sendiri. Tapi kalau memang kita mau ngasih nasihat, mertua mau ngasih nasihat sama anaknya nggak masalah, tapi dengan cara yang baik. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke rumahnya ke rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ditanya nih siang nih, "Aina ibnu ammiki?" Di mana anak pamanmu? Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kok nggak tidur? Biasanya dia tidur siang di rumah. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? "Ghadabani anifan falam yaqil indi." Dia tuh tadi marah sama aku. Nih, ternyata Fatima sama Ali juga ribut biasa itu. Jadi kata sebagian orang, keributan di rumah tangga itu seperti garam. Makanan kalau nggak ada garamnya nggak enak. Tapi kalau kebanyakan garamnya nggak enak juga. Tapi harus pas garamnya. Maka nih Nabi masuk ke rumahnya Fatima nggak ada tuh suaminya. Marah tadi dia nggak tidur siang di rumah. Ah. Kalau ribut, kadang-kadang kan suami nggak nggak ke rumah, nggak mau masuk rumah. Boleh, jangan tidur di rumah. Kemana tidurnya? Dicari sama Rasul SAW. Dicari, tanya sana sini. ketemu Ali tidur di mana? Di masjid. Tidur, dibangunin sama Rasul SAW. Kum abaturab, kum abaturab. Eh, bangun bapaknya debu. Karena punggungnya itu kena debu di masjid. Bangun Ali bin Abi Thalib. Jadi bapak-bapak kalau ada masalah sama istrinya jangan ke kafe. Jangan. Kemana? Ke masjid. Kan masjid banyak yang buka malam berangkat tidur di masjid nggak apa-apa. Soalnya kalau kita salah tempat curhat, salah tempat pergi, yang ada bisa jadi perceraian di rumah kita. Kadang-kala orang cari teman-teman ngobrol, main gaple, apa sampai malam ya. Harapannya dia selesai masalahnya. Enggak, enggak selesai. Yang ada tambah ribut nanti sama istrinya. Tapi kalau ke rumah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masuk rumah Allah ini ada dalam jaminan Allah, jaminan. Kamu Allah kita di sini. Barakallahu fiikum. Nah, barakallah fikum Ustaz. Anda mau tanya. Apa boleh pasangan suami istri bermesra-mesraan dan bermanja-manja di depan umum? Bermesra-mesraan di depan umum yang masih dalam batas wajar nggak masalah. Kayak tadi istrinya mau masuk kemana? Masuk mobil, dibukain pintunya ya. Kemudian mungkin dia digandeng, dimasukin seperti itu. Itu nggak masalah, tapi jangan yang yang nggak pantas lah. Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi menonton itu pipinya ditempelin ya. Ketika ya, itulah kisah-kisah Rasul SAW. Jadi ada bermesra-mesraan yang masih dalam kategori wajar. Itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah nggak wajar jangan. Biasanya nih saya lihat ya, sebelum kawin, sebelum nikah, itu anak-anak muda yang pergaulan bebas kalau merangkul temennya naik motor, uh gitu kan. Tapi setelah menikah nggak mau merangkul dia, dia pegang pegang motornya, nggak mau pegang suaminya. Nggak apa-apa, kau pegang suamimu, kan memang takut jatuh atau gimana. Bagaimana hukumnya istri meminta pembantu rumah tangga atau suami memberikan istri pembantu karena istri membantu suami mencari nafkah? Apa hal tersebut mengurangi pahala istri? Barokallahu fiq. Iya. Berkaitan dengan pembantu, jadi kalau memang si suami mampu untuk memberikan pembantu dan pekerjaan di rumah banyak, berat, istri ngurusin anak-anak ya, nggak mungkin. Ada orang yang anaknya banyak, ya berat lah kalau nggak ada pembantu mamanya, ya nggak masalah. Kalau dikatakan pahalanya berkurang, ya jelas lah kalau kita tidak beramal, ya kita nggak dapat pahala, kita nggak pernah masakin suami, apa akan dapat pahala masakin suami? Ya enggak. Tapi kalau itu kebaikannya, kebaikannya suami memberikan pembantu dan memang anaknya orang ini beda-beda, Pak. Kalau kita kawin dengan anaknya orang kaya, ya kita harus tahu anak orang kaya ini biasa ada pembantu di rumahnya. Dia nggak nggak biasanya terika, nggak biasa nyuci. Ya udah, itu resiko kita nikah sama anak orang kaya. Kita cariin pembantu. Karena kalau dia umpamanya di rumah kita dia harus nyetrika, harus macem-macem umpamanya, Mungkin dia nggak betah di rumah kita karena dia tidak terbiasa. Kalau antum nggak punya biaya, ya jangan cari anak orang kaya, cari yang biasa-biasa lah. Jadi memang ini masalah hak suami istri, para ulama membicarakan. Mama yang menikah dengan anak orang kaya beda dengan yang menikah dengan orang miskin. Yang menikah dengan anak kampung di desa beda dengan yang menikah orang kaya. Pokoknya semuanya kata Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf dengan cara yang sesuai dengan uruf, dengan kebiasaan dengan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi ini suami memberikan pembantu ya nggak masalah, tapi usahakan ya ibu-ibu usahakan untuk yang khusus suami jangan pembantu yang ngurusin. Bikin teh jangan pembantu. Kemudian membersihkan kamar sendiri jangan pembantu. Supaya suami ini tahu ini semua kerjaan siapa? Istri. Sehingga ketika dibikinin teh, dia minum teh di warung. Masya Allah. Nggak ada teh telur yang lebih enak dari teh telur istri anak. Masya Allah. Tapi kalau yang bikinin pembantu, eh inti nggak atau inti ke rumah anak. Bikinan pembantu anak, zeh. Pembantu yang dipuji, bukan istrinya. Seperti itu. Kelas, Alhamdulillah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada soal-soal yang nggak dibaca, mungkin ada jawaban yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang berkenan. Anda mohon maaf atas segala kesalahan itu. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.